Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ba'du. Kita akan bahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan wanita, ya, tentang istri, tentang suami, kewajiban istri, kewajiban suami, dan seterusnya. Jadi sifat ini tanpa judul, tanpa apa? Tanpa judul. Ya, maksudnya kita tidaklah membahas bagaimana membahas pembahasan tauhid, rukun tauhid, rukun enggak. Sekarang hadis tak jelaskan, hadis tak jelaskan, hadis tak jelaskan. Supaya antum tahu yang saya sampaikan itu adalah merupakan bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Terlihat keistimewaan anak wanita. Dahulu kala sebelum Rasulullah SAW diutus, alangkah yakni hinanya kedudukan wanita di mata penduduk dunia ini. Semua bangsa menghinakan wanita-wanitanya. Ya. Kita melihat bagaimana bangsa Arab begitu hinanya melihat wanita. Sehingga andai kata mereka mengetahui ada bayi yang terlahir dalam keadaan berkelamin wanita, Allah menyungkap dalam Al-Quran Karim, ya, فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا فَهُوَ كَذِيمٌ yatawara min su'i ma Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, jika diberitahukan kepada salah seorang mereka kelahiran seorang putri, ya, dhalla wajhuhu muswad dan seketika berubah wajahnya menjadi hitam legam. Wajah kita ini adalah simbol, ya, tanda gembira nampak di wajah, sedih nampak di wajah, senang. Kalau antum semua kayaknya hari ini ada yang nggak sedih nggak? Ada yang sedih kayaknya? Mana yang sedih ini? Ini belum nikah sedikitnya nih. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhalla wajhuhu muswaddan fahuwa kadhim." Wajahnya menjadi hitam legam dan dia menyimpan kemarahan yang meledak. Yatawara min su'i ma busyira bihi. Dia sampai bersembunyi takut berjumpa manusia karena jeleknya dengar. siku ala hunin am yadussuhu fit Kadang dibiarkan hidup tapi nggak diberikan apapun hak-hak disepelekan, dihinakan. Subhanallah. Dan terkadang ya dusuhu fitulab. Dia tanam hidup-hidup dalam tanah. Subhanallah. Bahkan ada seseorang sahabat yang dahulu dia itu ketika jahiliyah menceritakan ya Rasulullah sebelum Islam. Ada seorang ya, saya memiliki seorang putri ketika saya tahu dia putri saya benamkan dia saya kuburkan hidup-hidup. Kata Rasulullah, andai kata kalau setelah Islam engkau akan dikisos. Itulah yakni masyarakat jahiliyah memandang kaum wanita. Sampai komunitas sebelum Islam tidak diberikan hak waris. Allah musta'an, nggak ada hak warisnya. Sampai-sampai komunitas sebelum Islam, ya, andai kata orang tua kita memiliki beberapa istri, kita meninggal, nanti anak laki-laki yang paling besar menguasai semua istri-istri orang tua kita. Bahaya, subhanallah. Itu masyarakat Arab masyarakat India ya dengan agamanya mereka mengatakan tanda kesetiaan wanita adalah setiap kali suaminya meninggal dia harus ikut dengan suaminya suaminya dibakar dia harus dibakar hidup-hidup innalillahi subhanallah masyarakat Mesir ya tiap kala datang tahun satu tahun yang telah mereka tentukan mereka menyiapkan seorang perempuan yang cantik jelita Ya, disiapkan dengan segala macam pakaiannya, atributnya. Karena setiap tahunnya sungai Nil itu nggak berjalan kecuali dicampakkan kepadanya tumbal seorang wanita yang cantik yang dipilih daripada orang tuanya diambil dengan kerelaan orang tuanya setiap tahun ketika Amr bin As radhiyallahu anhu arda menguasai negeri Mesir menaklukkan negeri Mesir ya ketika itu datanglah hari H tersebut ibaratnya kita tahun barunya lah ya kira-kira ya kayak tadi malam Subhanallah. Ketika itu sungai Nil enggak? Subhanallah. Dia beritakan kepada Amr bin As. Kebiasaan kami seperti ini. Kalau enggak, sungai Nil enggak mau berjalan. Sungai Nil itu berhenti mengalir. Kalau berhenti mengalir, habis kehidupan di Mesir. Karena semuanya dibangun di atas sungai Nil. Perairannya, sawah-sawah ladangnya. Dikirim dengan segera oleh Amr bin As surat kepada Umar. Kata Umar, surat ini nanti kau akan ke sungai Nil. Dari Umar, Amir Mu'min, Umar Mukhtar kepada sungai Nil Wahai sungai Nil. Ini jangan, jangan ada jangan tertiru ya. Wahai sungai Nil, sesungguhnya engkau adalah uh, suruhan Allah, disuruh oleh Allah Subhanahu sebagaimana saya pun adalah merupakan hamba di surah Allah Subhanahu taala. Andai kata engkau mengalir dengan diri mesin, jangan pernah kau mengalir. Andai kata engkau mengalir karena Allah Subhanahu mengalirlah. Di bawah surat ini, hari hari ada siapkan mereka gadis. Kata Amar nggak mungkin. Ini sekarang nggak mungkin nanti lagi ada tumbal seperti itu nggak. Islam menghancurkan semuanya. Masyarakat Mesir sudah siap-siap dengan apa dengan pakaian semua. Mereka mau hijrah meninggalkan Mesir. Kenapa? Sungai Nil kering. Dicampak kali surat Umar. Seketika mengalir sungai Nil. Sampai saat itu, sampai hingga sekarang, tradisi itu pun hilang. Subhanallah. Apa yang jadi tumbal? Perempuan. Ya subhanallah. Masyarakat ah, Eropa mereka masih bingung. Mereka memperbarkan perempuan ini. Apakah mereka daripada jenis yang sama dengan laki-laki? Atau mereka jenisnya berbeda? Maksudnya ini bukan bagian daripada manusia atau bagaimana? Subhanallah. Dahsyat. Dengan datangnya Islam, Allah angkat derajat manusia tinggi-tingginya. Allah Akbar. Ya. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Falanuhiyannahu hayatan tayyibah. Siapapun yang beramal saleh dari seorang eh, seorang laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, kami akan berikan baginya kehidupan yang baik. Semua sama. Subhanallah. Lirijal nasibun mimma iktasabu wal nisa'i rijal walin nisa'i nasibun mimma iktasabna. Bagi laki-laki akan mendapatkan semua ganjaran apa-apa yang telah dia perbuat di dunia ini dan perempuan pun demikian. Tetapi tentunya ada hal-hal yang berbeda antara laki dan perempuan karena perbedaan fungsi. Ya. Maka janganlah seorang perempuan merasa iri kepada laki-laki. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisai bima allahu ba'dahum 'ala ba'din bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah laki-laki adalah merupakan pemimpin bagi wanita. Dengan karunia Allah melebihkan sebagian atau sebagian lainnya dan karena infak mereka menafkahi mereka, istri-istri mereka. Jadi wajar andai kata laki-laki dapat dua jatah, perempuan satu jatah dalam pembagian harta warisan. Kenapa? Tugas memberikan nafkah itu adalah kewajiban siapa? Suami apa istri? Suami istri itu nggak ada kewajibannya untuk memberi nafkah suaminya, apalagi anak-anaknya, apalagi keluarganya. Yang wajib adalah kaum laki-laki. Seorang anak perempuan dididik diasuh oleh orang tuanya sampai dewasa. Setelah dewasa dia dinikahkan dengan laki-laki. Tanggung jawab siapa dia? Tanggung jawab laki-laki. Subhanallah. Karena itu laki-laki menapkan dua kali jatah perempuan. Karena dia bertanggung jawab. Perempuan andai kata dapat harta warisan untuk siapa? Untuk dirinya. Laki-laki wajib dia menafkahi anak istrinya. Perempuan boleh dia pegang harta dan dia misalnya tidak e, tidak diwajibkan baginya untuk mengeluarkan hartanya, menafkah hartanya untuk anak istrinya, eh, untuk untuk suami dan anak-anaknya. Subhanallah. Jadi berbeda. Ya. Baik, sekarang kita baca ya keistimewaan anak dalam Islam. Wa an Anas radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man ana jariyataini hatta tablugha jaa yaumul qiyamati ana wa huwa kahataini wa dhamma asabi'ah. Asabi'aihi rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW dia berkata, Barang siapa yang memelihara dua anak wanita hingga dewasa, kelak akan datang di hari kiamat berdekatan denganku seperti ini. Kemudian Nabi mempertautkan dua jari-jarinya ya, dua jari-jarinya kurang itu. Seperti ini katanya. Kata Rasulullah SAW, yang memiliki dua anak wanita, bukan dua anak pria, tapi dua anak wanita. Maka yang Allah berikan anak wanita, jangan merasa, ya Allah, kok perempuan, ya saya mau laki-laki. Bersyukurlah antum. Ya didik anak ini, dia arahkan, dan sungguh, sungguh sulitnya menjaga anak wanita. Mengarahkan anak wanita, begitu sensitifnya mereka, tabiatnya. Subhanallah. Payah melihara mereka. Makanya ketika dibiarkan mereka subhanallah lepas bagikan kuda-kuda yang liar, rusak akhlak perempuan, rusaklah semua. Setiap negeri itu sesungguhnya pilar-pilar negeri adalah kaum wanita. Andai kata kaum wanitanya hancur, negeri itu akan hancur binasa. Subhanallah. Karena anak-anak itu siapa yang mengasuhnya? Wanita. Ketika wanita meninggalkan kewajiban mengasuh anaknya, subhanallah kacau balau. Ketika orang lebih senang mengasuh anjing daripada mengasuh anak, apa di negeri antum ini. <laughs> Mana-mana bu anjing, kadang nggak cukup satu dua anjingnya. Tiga empat, kasih baju, kasih pempes. Buang kotoran dia sibuk. Ambil mungkin anaknya disuruh disuruhnya kalau anda ke anaknya buang air mungkin disuruh sama baby sister. Sibuk cari uang subhanallah. Anak dibiarkan pulang malam Dampaknya nanti ketika anak ketika dia telah tua renta, subhanallah. Semua harta yang dia upayakan pindah ke anaknya. Anaknya malas ngurus orang tuanya dan tua renta. Di mana dimasukkan? Masuk waktu jumpo. Subhanallah. Itulah jazaan wifaqah, balasan setimpal. Dahulu kau sia-siakan saya, sekarang kau rasakanlah sendiri. Subhanallah. Jadi ikhwan ini menunjukkan keutamaan memelihara du, yakni memelihara wanita memelihara anak-anak wanita. Kata Nabi hari kiamat, saya dan dia berikan seperti ini, Ditahukan dua jarinya. Subhanallah. Maka orang-orang yang Allah berikan anak wanita bersyukurlah. Ya, jangan kita merasa aduh kaum wanita apa lebih bisa perempuan. Enggak Allah. Ya. Tengok itu. Ketika istri uh, Imran hamil, dia bernatar ya Allah. Saya akan natarkan anak ini kelak saya berikan untuk berkhidmat menjaga rumahmu, Baitul Maqdis. Kata siapa? Kata istri Imran. Ya. Dan kala dia melahirkan, Qalat Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, ternyata yang lahirnya seorang perempuan. Ketika itu belum ada belum ada scan, ya kan? Tak tahu dia. Ternyata perempuan. Walaysa dzakarukal untha. Ya Allah, aku tahu laki-laki tidak sama dengan perempuan. Wa inni samartu samaituha Maryam, kuberikan dia nama Maryam karena ketulusannya, karena keikhlasannya subhanallah. Dari Maryam ini lahir seorang nabi. Siapa dia? Isa Allah Akbar. Ya. Jadi jangan sesuai dengan wanita. Abu Bakar itu keluar dari batu apa? Dari mana dia keluar? Dari wanita. Umar dari mana? Wanita. Subhanallah. Yang tidak memuliakan mereka sama tidak memuliakan ibunya. Baik, kita lanjutkan ada hadis yang berikutnya. Ini ada nggak selesai ada berapa hadis ini? Ada 22 hadis satu hadis ya. Anak wanita sebab masuk surga, ya. Aisyah menceritakan ada seorang wanita yang berkunjung ke rumahku sambil membawa dua putrinya, minta-minta padaku. Intinya, ya, datang seorang perempuan membawa dua putrinya ke hadapan Aisyah radhiyallahu anha dan mereka kelaparan. Kata Aisyah, di rumahku hanya satu kurma saja ada. Cuma satu kurma. Ini menunjukkan betapa tawaduknya, betapa sederhananya kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Aisyah adalah merupakan perempuan terbaik sepanjang zaman. Seluruh alam semesta. Kata Rasulullah, Fadlu Aisyah ta'ala Fadlu Aisyah ta'ala sair nisa ka fadli, ka fadli farid ala sair ta'am. Perumpamaan kelebihan Aisyah dengan semua perempuan Bagaikan perumpamaan makanan yang memiliki banyak kuah dengan makanan yang tidak memiliki kuah. Subhanallah. Ternyata di rumah Aisyah itu apa? Cuma ada satu kurma. Antum buka kulkas antum, kadang-kadang sampai busuk dalam kulkas. Subhanallah. Kadang-kadang Allah Akbar. Eh, istri-istri kita ini subhanallah. Karena mudahnya dapat, timbun makanan dalam kulkas. Kadang-kadang sampai berjamur dalam kulkas, tidak dimakan. Padahal berkata Aisyah, innaha latamurru. Kadang-kadang lewat satu bulan. Lewat pada bulan berikutnya. Lewat bulan berikutnya. Di rumah kami tidak pernah ada asap. Bukan karena Rasulullah nggak merokok. Jangan salah. Rasulullah jelas-jelas nggak merokok. nggak ada asap ini bukan gagal rokok. Karena nggak ada yang dimasak. Subhanallah. Antum yang merokok ini bertobatlah kepada Allah SWT. Benar Nabi bilang bertobat. <laughs> Afwan ya, ahlu hisab. Maaf, maaf. Afwan ahlu hisab. <laughs> Jadi tiga bulan berganti-ganti tidak pernah mereka memasak makanan karena nggak ada yang dimasak. Subhanallah. Bertanyalah ketika itu Urwah. Jadi bibi, apa yang anda makan yang Rasulullah? Kami hanya makan al aswadan, kurma dan air. Itu yang mereka makan tim tiga bulan. Subhanallah. Begitu kita pernah. Ini sekarang datang perempuan meminta-minta kepada Aisyah. di bawahnya dua putrinya. Kata Aisyah di rumahku nggak ada kecuali satu kurma saja. Walaupun demikian, lihatlah bagaimana dermawannya Aisyah. Cuma satu kurma diambil. Makanya kita janganlah merasa hina beramal saleh walaupun dengan mengeluarkan infak yang sedikit. Cuman seberapa yang paling kecil uangnya? Satu yen berinfak, Allah, satu yen Allah nggak Allah nggak lihat satu yen, jangan katakan. Allah akan kembangkan. Cuma andai kata antum banyak puluh memiliki jutaan yen, pelit kali lah andai kata satu yen. Parah antum itu. Parah. Dia jutaan yen di rekeningnya. Satu yen berinfak. Andai kata antum nggak punya yang satu yen, infakkan. Ya Allah SWT ya ketika ada perintah berinfak pada peperangan Tabuk datang sebagian sahabat yang miskin-miskin dia bawa satu tumpuk makan satu gini satu genggam nampak orang munafik ketawa aduh satu genggam Allah nggak lihat satu genggam ini ya nampak sahabat bawa banyak infak berkata orang munafik ini ria ini semuanya nggak selamat yang banyak ria yang sedikit Allah nggak butuh Allah katakan alladzina yalmizuna al-muttawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Mereka itu adalah orang-orang yang menghina orang-orang mukmin yang berinfak, yang mereka nggak punya kecuali itu yang mereka miliki. Subhanallah. Jadi dia ambil kurma ini, dia berikan kepada ibu ini. Nah, ini bu, diambillah kurma. Kurma ini bagi dua. Subhanallah. Satu diberikan untuk satu bagian untuk putrinya satu, satu bagian untuk putrinya yang kedua. Subhanallah. Ya, Makanya kata Aisyah, ittaqil, ittaqu, ittaqillaha wala bisyikki tamrah. Takutlah akan kepada Allah walaupun berinfak dengan syikki tamrah. Syikki itu satu kurma yang dipotong lagi. Nah, berinfaklah. Takutlah dengan neraka. Ya, walaupun berinfak dengan satu, yakni bagian pecahan daripada kurma, kata Aisyah. Diberikan, akhirnya dia belah, dia berikan anaknya, subhanallah. Aisyah terkagum-kagum melihat adegan seperti ini, subhanallah. Sampai dia nggak makan. Untuk putrinya, untuk kedua anaknya dia rela berkorban. Makanya dia kata anak-anak yang orang tuanya kenyang, anaknya lapar, bahaya ini. Beli di toko semua, anaknya cuma dikasih pas-pasan. ngeces anaknya. Nampak mah, <laughs> subhanallah. Ini ibu-ibu seperti ini, wah. Bahaya ini. Menyelisih fitrahnya sebagai ibu. Sang ibu mengalah untuk anaknya. Begitulah dahulu kala kita. Kalau antum masih ingat, orang tua kita ngalah dengan kita. Subhanallah. Sekarang kita nggak ingat sama orang tua kita. Mungkin antum tidak pernah telepon orang tua antum. Ya nggak. Sibuk antum di sini ngurusi semua. Orang tua pun nggak sempat antum telepon. Padahal ketika antum kecil, masya Allah malam hari, kadang-kadang kita sakit orang tua kita nggak nggak tidur, subhanallah. Jadi diberikannya lah ini dan dia pun pergi keluar. Aisyah terkagum melihat begini indahnya pemandangan yang dilihat. Kemudian masuklah Rasulullah SAW. Dia ceritakan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi ada adegan yang begitu membuat saya takjub. Diceritakan Aisyah. Maka Nabi mengatakan, Manubtilia min hadihil banati bisyai'in fa'ahsana ilaiha kunna lahu sitra minan nar. Muttafaqun alaih. Maka berkatalah ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Barang siapa yang Allah uji dengan perempuan-perempuan seperti ini, putri-putri seperti ini, kemudian dia berbuat baik kepada putri-putri tersebut, dia asuh, dia arahkan, disuruh sholat, dipakaikan jilbab, dipilihkan untuknya kawan, dicarikan untuknya suami, lingkungan dia jaga. Kata Rasulullah, kunna lahu sitrun minan nar. Kecuali kelak, yakni mereka ini, putri-putri ini akan menjadi tameng, perisai, hijab baginya tempat neraka. Subhanallah. Berarti yang dia sia-siakan, pokoknya uang dikirim. Anak antum misalnya Indonesia, antum di Jepang uang terus dikirim, nggak pernah diberi nasihat, nak sholat, nggak pernah dikirim buku, nggak nggak pernah diarahkan ke pesantren. Ibunya pun sibuk tiap hari ke salon, ke salon, ke salon, Nggak bisa uang suami. Allah ikhwan, kadang-kadang perempuan ini kalau nggak antum perhatikan, nggak kontrol, 50 juta antum kirimkan pun habis sama dia. Mereka fleksibel, 10 juta oke. Okay. 5 juta oke. Okay. 50 juta pun oke okay, habis sama mereka. Satu juta pun oke. Okay. Karena yang namanya antum kasih, ah, tanya aja lah yang punya punya istri ini. Supaya antum belum nikah ini persiapan. Subhanallah. Berapa pun habis. Tiap hari ke salon, tiap hari ke salon. Rumah disiapkan semua perangkat-perangkat yang membuat anaknya binasa. Kasih televisi, kasih parabola, kasih internet. Tanpa dikontrol. Ini buka. Hancur binasa. Sekolah pun sembarangan dimasukkan. Sekolah orang-orang Nasoro. Kawan-kawannya pun sembarangan. Anaknya mau sholat mau nggak silakan, mau pakai jilbab mau nggak silakan. Ini kelak ini akan menggiring mereka ke neraka ya dan billah. Subhanallah, bahaya. Jadi ikhwan rahimahumullah. inilah konsekuensi andai kata orang bersabar untuk mendidik putri-putrinya. Ya, subhanallah. Kenapa putri aja Ustaz? Putra kenapa nggak dibahas? Karena orang sudah mengetahui keutamaan putra-putra. Bangsa Arab telah mengetahuinya. Mereka melecehkan putri. Karena itulah diangkat dalam Islam. Inilah ke dalam Islam perempuan. Subhanallah. Kalau putra-putra subhanallah. Seperti kakeknya Nabi. Ab, eh, yakni Abdul Muttalib. 12 putranya. Mereka bangga dengan putra. Bisa membela, bisa mempertahankan mereka. Berjuang, cari nafkah. Putri dihinakan. Islam tidak. Subhanallah. Kadang-kadang seseorang tua yang yakni pilih-pilih kasih kepada anak-anaknya. Kadang-kadang anak putranya disolahkan, putri dihinakan. Kadang-kadang anak inilah yang merawat dia kelak. Ketika tua putranya ada lupa dengan istri barunya, istri yang cantik, sibuk ngurus istrinya, anaknya, putri ini yang ngurus dia, subhanallah. Ya enggak? Makanya antum enggak punya anak putri rugi. Subhanallah. Berusahalah punya anak putri. Kemudian kita pindah kepada yang berikutnya. Subhanallah. Perintah Allah untuk berbuat baik terhadap kaum wanita. Subhanallah. Inilah dia Islam. Ketika orang-orang menghinakan wanita, maka ketika itu Islam memuliakan wanita. Allah katakan kepada para suami, wa ashiruhun nabil ma'ruf. Pergawilah mereka istri dengan cara yang terbaik. Subhanahu cara yang baik. Ya. Andai kata kita senang dengannya, pegang baik-baik. Maksudnya pegang bukan untuk pegang tangannya terus. Yang kasih haknya, kasih perhatian segala macam antum mencintainya. Andai kata antum nggak senang dengannya, nggak mampu hidup dengannya, ya kecuali antum akan menjaliminya, berpisah dengan cara yang baik-baik. Kata Allah, Faim sakun bima'rufin au tasrihun bi'ihsan. Pegang baik-baik, ceraikan pun baik-baik. Antum ngambil dia dengan baik-baik ke rumah orang tuanya. Ketika datang, subhanallah. Semua hadiah antum bawa ke calon mertua, ya kan? Semua hadiah sampai adik, adik calon adik ipar semua antum beri. Ketika menceraikan, pulang kau sendiri sana. Baik, balikkan baik-baik kepada orang tuanya. Andai kata kita anggap nggak bisa hidup dengannya sejalan. Andai kata kita lihat berjalan dengannya, ini akan membuat kita menzalimi dirinya. Dia pun terzalimi dengan kita atau dia tidak bisa melakukan kewajibannya, kita pun demikian. Ketika itu tasrihun bi ihsan, pisahkan dengan cara yang baik-baik pula. Ya, diceraikan dengan cara yang baik, tunggu iddahnya sampai selesai. E, tunggu sampai dia suci karena menceraikan itu dibagi dua. Pertama, namanya tolakun bid'iyun, tolak yang bid'ah yang terlarang. Kapan tolak itu terlarang bid'ah? Pertama, ketika dia menceraikan eh, istri dalam kondisi haid. Andai ah, kata kita marah nih dengan istri kita, sedang haid, jangan katakan cerai, tidak, nggak boleh. Rasulullah menyuruh Ibnu Umar rujuk kembali kepada istrinya. Kenapa? Dia ceraikan istrinya ketika haid. Antum mau tahu kenapa Ibnu Umar menceraikan istrinya? Mau tahu enggak? Atau ada yang tahu saya beri hadiah? Hah? Kenapa Ibnu Umar menceraikan istrinya? Ah, karena terlalu cantik. Baguslah. Ahsan أحسنت تفضل jadi Umar Ibnu Umar menceraikan istrinya karena perintah Umar kata Umar Abdullah kau ceraikan istrimu ya roh. wahai ayanda saya ceraikan saya mencintainya kau lalai dengannya kau ceraikan dia disuruh Umar ceraikan dia kenapa semenjak menikah dengan perempuan tersebut Ibnu Umar lalai daripada banyak keutamaan-keutamaan pekerjaan-pekerjaan datang kepada Rasulullah ya Rasulullah saya disuruh oleh bapak saya Umar menceraikan istri saya. Kata Rasulullah, kau patuhi orang tuamu. diceraikannya dan dia nggak tahu istri dalam kondisi haid. Kata Rasulullah, rujuk kembali. Selepas dia suci, ketika itu baru jatuhkan talak. Bayangkan itu. Jadi, ya ada pertanyaan Ustaz, bagaimana andai kata istri saya itu disuruh oleh orang tua saya agar saya ceraikan? Apa kita bilang? Andai kata orang tuamu seperti Umar, kau ceraikan dia. Kalau nggak seperti Umar, jangan. Kadang-kadang kan begitu. Karena orang tua kita nggak pas sama istri kita, nggak suka atau segala macam, kau ceraikan istrimu. Bilang oke, okay, andai kata bapak seperti Umar saya ceraikan. Kalau nggak, kayaknya nggak bisa pak, karena itu ibu Umar atau kepada bapaknya Umar. Ya, maksudnya Jangan mulah mudah-mudahan tuh melepaskan ikatan pernikahan karena disuruh keluarga. Enggak, antum lihat kemaslahatan. Ya. Yang jelas pegang baik-baik, ceraikan baik-baik. Ibnu Umar gara-gara lalai dengan istrinya disuruh oleh bapaknya ceraikan. Lalai dia sedikit, tahunya kita sahabat bagaimana lalainya mereka. Enggak kayak lalainya kita kan? Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi ini pelajaran kepada kita semua, ikhwan rahimakumullah. Kalau mempergaul istri, pergaul dengan cara yang baik-baik. Jadi talak dibagi dua. Pertama nama talak yang bid'i, talakun bid'iyun. Pertama, menceraikan istri dalam kondisi haid. Yang kedua, menceraikan istri setelah dia campuri. Enggak boleh yang antum campuri malam pagi ceraikan enggak. Tunggu dulu sampai dia suci, jangan sentuh-sentuh. Ya. Antum campuri malam ini, dalam karena suci antum campuri dia kan? Jangan lagi disentuh-sentuh sampai dia haid kemudian suci. Ketika suci itulah baru menentukan talak. Baru sunnah. Kalau nggak bid'ah dia. Kadang nggak tahu jangan-jangan ketika antum campuri dia dan antum ceraikan besoknya ada jani, ada ada ada benih, ada janin di sana. Nanti akan timbul percekcokan. Jangan-jangan antum nafikan. Ini bukan anak saya. Kau telah saya ceraikan. Padahal hasil dari kerja dia. Subhanallah. Ini talak yang namanya talak ini. Adapun talak yang kita diajarkan mengerjakannya masuk dalam kategori au tasrihun bi ihsan, menceraikannya dalam keadaan dengan cara baik-baik adalah menceraikannya sesuai dengan syar'i. Kapan? Setelah dia suci dan tidak disentuh. Itu yang yang syar'i. Dan dibolehkan juga menceraikan dalam kondisi hamil. Ya. karena itu jelas anaknya. Kemudian tentunya di antara bentuk tolak bi, bi bi ihsan. Andai kata dia seorang perempuan yang memang masih memiliki masa iddah karena tolaknya tolak roji. Tolak dibagi dua. Dibagi dua dari sisi bilangannya. Yang pertama namanya tolakun roji'iyun. Tolak yang masih boleh rujuk. Yang kedua namanya tolakun bain. Tolak roji adalah talak pertama dan kedua. Talak bain adalah tolak setelah jatuh talak yang ketiga. Talak raji ini memiliki konsekuensi. Pertama, ya perempuan ini memiliki masa iddah. Berapa kali iddahnya? Tiga kali suci. Atau tiga kali haid menurut pendapat yang lainnya. Ya, memiliki masa iddah. Dalam masa iddah ini antum tetap wajib memberikan kepadanya nafkah dan tempat tinggal ya dan pakaian sampai masa idahnya selesai. Ya, andai kata antum meninggal dalam masa talak idah ini, perempuan tersebut masih mendapatkan harta warisan dari antum sebagai suaminya walaupun telah cerai tapi karena masih dalam masa idahnya. Mendapatkan berapa? Andai kata punya anak, perempuan ini mendapatkan seperdelapan bagian harta waris. Subhanallah. Selesai masa idahnya, antum tidak rujuk dengannya, lepas daripada antum, bukan istri lagi. Putuslah kewajiban memberikan untuknya nafkah, tempat tinggal, pakaian, kecuali andai kata dia bawa anak. Dari antum, kewajiban terus. Andai kata dia menyusui, berikan untuk dia upah menyusui anak antum. Berikan untuk dia nafkah menyusui anak antum. Ya. Ini konsekuensi tolak apa? Tolak tolak rojai. Andai kata mau rujuk, boleh masa tenggang waktu iddah boleh seorang laki-laki rujuk. Bagaimana cara rujuknya? Boleh dengan ucapan, Dek, saya rujuk, abang nyesal, abang rujuk sama Dek. Boleh. Bah, dalam bentuk perbuatan, dia dekati istrinya, yang dia ceraikan ini masih masuk idahnya, Dia campuri, selesai, berarti rujuk. Tapi ketika dia rujuk, berkuranglah jatahnya. Tinggal satu kali lagi tolak rujui. Ya kan? Andai kata berkelahi lagi sama yang diceraikan, jatuh dua. Dua-dua ini disebut dengan nama talaqun raj'iyun. Katanya Allah mengatakan, Allah mengatakan Al-Baqarah, At-talaqu marratani. Talak itu dua jenis. Namanya yang pertama talakun raj'iyun. Yang kedua tolakun bain. Tolakun bain apa? Setelah dua selesai tetap nggak damai, antum jatuhkan talak yang ketiga. Ketika jatuh talak yang ketiga ini dengan ucapan yang jelas, saya ceraikan engkau. Ya atau dia dengan bahasa-bahasa yang sifatnya ghairu sharih, tidak jelas, pulang ke rumahmu, pulang ke rumah orang tuamu dan dia meniatkan talak, jatuhlah talak yang ketiga. Setelah jatuh talak ketiga ini, tidak ada bagi perempuan ini kewajiban nafkah. Ya, tidak ada bagi perempuan ini juga kewajiban tempat tinggal karena dia bukan istri laki-laki ini lagi ya walaupun tetap masa ada idah, masa idahnya ada andai kata laki-laki ini meninggal perempuan ini nggak mendapatkan harta karena dia bukan istrinya lagi ya tapi dia wajib untuk menerima pinangan laki-laki lain menunggu masa idah selama tiga kali haid jadi berbeda dia nggak ada kewajiban apa nafkah nggak ada kewajiban apa lagi tempat tinggal nggak ada mendapatkan hak waris dan seterusnya semenjak jatuh talak ketiga bukan istrimu lagi tapi dia kata talak pertama, kedua masih bu sampai masa idahnya selesai. Maka jangan sampai ada orang nekat masuk di tengah-tengah masa idah. Masih istri kita itu. Nah, idah diceraikan kamu sama suami. Udah, udah lama abang aja. Enggak boleh. Enggak boleh itu. Masih istrinya. Istrinya lepas, tapi masih ada pegang ikatannya, masih dipegang. Dilepas tapi masih dipegang ikatannya. Sampai idah selesai, baru lepas. Baik. Jadi perintah Allah untuk berbuat baik. Ketika bersamanya baik, menceraikannya pun baik. Bahkan dianjurkan dalam agama untuk memberikan terhadap istri kompensasi perceraian namanya adalah mut'ah. وَمَتِّعُهُنَّ عَلَى الْمُوسِئِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَدِرِ وَعَلَى الْمُقْتَدِرِ قَدَرُهُ مَتَعًا بِالْمَعْرُوفِ Kata Allah SWT, berikan bagi mereka kompensasi perceraian. Ya, bagi yang milik lapangan, berikan lebih. Bagi milik kesempitan, berikan apa yang mampu. Entah antum berikan dalam rumah ini untuk kamu. Ya, motor ini untuk kamu, mobil untuk kamu. Saya balik namakan untuk kamu. Berikan mereka kompensasi perceraian. Dalam Islam, ini diantara bentuk menceraikan dengan cara yang baik-baik. Subhanallah. Kita lihat ayat yang kedua. Wa qala ta'ala, وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما النساء ayat 196 Kata Allah, dan kalian tidak akan mampu berlaku adil terhadap istri-istri kalian. Walaupun kalian telah berupaya semaksimal mungkin. Maka janganlah kalian begitu condong kepada salah seorang di antara mereka. Sehingga meninggalkan yang lain bagaikan tergantung tak bertali. Anda katakan berupaya untuk berbuat baik, bertakwa kepada Allah. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Subhanallah. Ini adalah ayat yang Allah turunkan khusus mengenai laki-laki memiliki lebih daripada satu istri. Ya. Kata Allah, walan tastati'u tidak akan mungkin kalian mampu berlaku adil di antara istri kalian. Maksud yang tidak mungkin di sini adalah adil dalam segala hal. Sampai dalam masalah cinta. Mustahil. Ayat ini banyak digunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melarang, mengharamkan poligami dalam Islam. Kata mereka Allah mengatakan mungkin berlaku adil. Kita katakan Allah yang mengatakan nggak mungkin berlaku adil. Dia pula yang mengatakan nikahlah dua, tiga, dan empat. Subhanallah. Nggak akan mungkin ayat itu berbentur satu sama lain. Maka makna ayat ini tidak mampu berlaku adil adalah dalam hal apa? Dalam hal kecintaan kepada salah seorang mereka. Mustahil. Pasti ada kecenderungan seseorang. Nah, kan di antara istri-istrinya. Di antara anak-anaknya saja, dia pasti akan memiliki cinta berlebih pada satu daripada anak yang lain. Ya enggak? Pasti. Makanya Allah mengatakan kepada para pria, jangan berlebih-lebihan. Maksudnya, kalaupun anda katakan tidak mampu, sepenuhnya berlaku dalam hal cinta. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, Allahumma hadha qasami fima amlik. Ya Allah, inilah pembagianku yang mampu kubagikan kepada istriku fala talumni fima amliku fima tamliku wal amlik. Jangan kau celah saya ya Allah dalam perkara-perkara yang itu milikmu bukan milik saya. Apa itu hati? Hati kita adalah milik Allah SWT. Ketika Allah buat hati kita cinta kepada salah seorang istri kita, maka ketika itu, maka janganlah kita berlebih-lebihan sehingga mengabaikan yang lainnya. Kata Allah SWT, janganlah kau condong kepada salah seorang mereka, akhirnya membiarkan yang lain bagaikan apa? Tergantung-gantung tidak bertali. Subhanallah. Ini menunjukkan dalam Islam perempuan itu harus benar-benar kita muliakan. Seandainya qadar Allah seorang memiliki lebih daripada satu orang istri, harus berlaku adil kepadanya. Andai kata dia condong kepada salah seorang istrinya, dia harus berusaha untuk adil dalam perkara-perkara lainnya. Perkara nafkah, perkara bagi malam, perkara pakaian, perkara tempat tinggal. Semua dia harus lakukan dengan cara yang adil. Ada Rasulullah membagi dengan sama kepada seluruh istrinya. Berapa istri Rasulullah? Sembilan sallallahu salamnya. Sembilan Rasulullah bagi. Sehingga satu malam satu satu malam satu istrinya. Kelak pada malam ke-10 kembali kepada istrinya yang pertama kali. Begitulah Rasulullah membagi. Dengan adil, mengusafir, dia undi. Ini menunjukkan tidak boleh seorang itu melecehkan ketika dia nekat mengatakan aku mampu memiliki lebih daripada istri dia wajib berbuat adil. Kalau enggak dia kena oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diundi, mana yang keluar ketika itulah yang pergi berangkat bersama Rasulullah. Kadang-kadang dua tiga Rasul bawa sekalian istrinya sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kemuliaan mereka dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Muncul berbagai macam subhat. Enak kali laki-laki, kami kesian kaum wanita. Suami kami dibagi-bagi. Kan itu muncul subhat. Ya, subhanallah. Aneh kata setiap laki-laki menikah seorang perempuan. Banyak perempuan tidak memiliki suami. Dan jumlah mereka lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Kemana mereka? Mereka juga ingin dipanggil ibu. Ya, subhanallah. Ada seorang dokter di Mesir. Ya, Allah Akbar. Dia telah menjadi dokter yang handal, dokter yang hebat. Masya Allah. Tapi dalam keadaan tetap apa? Melajang. Ya. Ketika orang-orang datang membawakan anak-anak mereka, dia begitu terharunya melihat anak-anak tersebut memanggil ibu, ibu. Dan dia ingin dipanggil ibu. Kewanitaannya menyuruh dia untuk agar dipanggil ibu. Dia ingin punya anak. Tapi nggak ada orang yang berani. Subhanallah. Tiap laki-laki hanya berani dengan satu istri. Nggak berani untuk menambah dua dan tiga dan empat. Akhirnya orang-orang seperti ini pun terabaikan. Subhanallah. Dan setiap istri begitu egoisnya dengan suaminya. Ini suamiku milikku lu. Jangan sempat disentuh. Jangan sempat diganggu. Ganggu perang konsekuensinya, subhanallah. Ternyata suaminya ini bukanlah makhluk sepanjang zaman meninggal. Suaminya. Jadi dia ya, sosok apa yang? Janda. Yang namanya janda, Juan. Payah orang menikahi dia, payah. Jangan yang janda yang gadis berserak. Begitulah bahasanya. Yang gadis banyak. Apa lagi yang janda? Dia mengatakan, saya nggak mau kecuali saya harus dinikahi oleh seorang laki-laki yang tidak memiliki istri yang lain. Apa jadinya? Boleh jadi sampai tua menjanda. Sementara dia butuh naungan, butuh pengayuman, dan seterusnya. Ya kan? Subhanallah. Eh, kita tutup sampai di situ perkara ini. Lanjutkan. Nanti ibu-ibu komplain nanti di bawah. Enggak enak kajian kita hari ini katanya. Katanya untuk wanita, ternyata untuk suami Ustaz itu. wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Subhanallah. Ini bukan untuk menghinakan wanita. Judul ini dibuat supaya suami paham ini karakter wanita. Supaya banyak memberikan udur kepada kaum wanita. Allah eh, Rasulullah menyebutkan dari hadis Abu Hurairah, bersabda Rasulullah SAW, istausu bin nisa'i khairan. Ya, hendaklah kalian perlakukan wanita dengan baik. Fa innal mar'ata khuliqat min dhul, min dhil'in. Sungguhnya wanita tercipta daripada tulang rusuk yang bengkok. Tahu antum, ibu kita siapa yang pertama kali? Hawa. Ya, ketika Allah ciptakan Adam di surga, ya, Adam merasa sunyi hidup sendiri. Apa gunanya menikmati surga begini indah? Gak ada kawan. Allah tahu Adam merasa sepi. Akhirnya ketika Adam tidur, Allah SWT ambil daripada tulang rusuk Adam yang paling atas yang sebelah kiri. Dari situlah diciptakan siapa? Hawa. Kata Rasulullah SAW, Wa inna a'waja ma fil dhil'i a'lahu. Yang paling bengkok di antara rusuk adalah yang paling di atas. Fa in tuqimuhu kasartahu. Andai kata engkau ingin luruskan tulang ini, engkau akan mematahkannya. Wa in tahu lam yazal a'wad. Andai kata kau biarkan tulang ini dia tetap akan bengkok. Fastausu bin nisa. Naklah kalian senantiasa memelihara, menjaga wanita mutafakun alaih. Hadis ini ikhwan rahimakumullah menunjukkan karakter wanita itu adalah karakter yang begitu uniknya. Subhanallah. Enggak sebagaimana karakter laki-laki harus pasti harus seperti ini, seperti ini enggak. Laki-laki senantiasa dengan akalnya, perempuan dengan perasaannya. Apalagi perasaan perempuan dipengaruhi dengan berbagai macam siklus. Ketika dia haid, perasaannya berbeda, emosinya lebih, ya, Kondisi tubuhnya pun berbeda ketika dia dalam keadaan tidak haid, subhanallah. Bagaimana karakter perempuan? Kata Rasulullah SAW, ya, sesungguhnya wanita tercipta daripada wanita tercipta daripada tulang rusuk yang bengkok. Maksudnya karakter wanita tidak akan mungkin dapat lurus bagaimana laki-laki. Nanti ibu-ibu komplain di bawah. Memang laki-laki udah lurus karakternya. <laughs> Subhanallah. Saya pernah teringat ada seorang yakni ulama besar di negeri Mesir sana. Dia mengatakan kepada kaum wanita yang telah terjebak dalam paham sekuler, terjebak dalam paham feminis, gender, ya. Dia bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wanita, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu minna Tidak pernah kulit ada orang yang kurang akalnya, kurang agamanya, melebihi kalian kaum wanita. Bertanya mereka, ya Rasulullah, di mana kurangnya akal kami? Kesaksian satu orang laki-laki sama dengan dua orang kalian. Andai kata kalian dalam keadaan haid, kalian tidak sholat, laki-laki terus menerus sholat. Itu sempurnanya agama laki-laki, kurangnya agama kalian. Perempuan-perempuan ini semua protes. Syekh, kami nggak setuju. Masa kami dikatakan kurang akal? Kami dikatakan kurang agama, kami nggak setuju. Kata saya itu ini hadis ini ditujukan kepada istri-istri para sahabat, bukan kepada kalian. Senang semuanya. Ini kepada istri sahabat. Rasulullah, adapun kalian tidak punya akal, tidak punya agama. Kalau mereka itu istri-istri sahabat, Kalian la aqlalakunna waladin. Akal nggak punya, otak nggak punya, agama pun nggak punya. Subhanallah. Mereka ingin merubah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akalnya. Makanya dikatakan apa? Kalian nggak punya akal. Ini hadis untuk sahabat perempuan sahabat menerima ketentuan Nabi SAW. Menerima karakter Allah Subhanahu Wa Taala, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini kan lanjutannya, adhaba bilubbi rajulin hazimin min ihdakunna. Kata Nabi saya heran. Gak ada makhluk yang kurang akalnya. Hadis ini sebenarnya menunjukkan kelebihan wanita bukan kurangannya. Kata Nabi, tidak pernah kulihat ada seorang yang kurang agamanya, kurang akalnya. Tapi mampu menaklukkan, subhanallah, laki-laki yang paling kuat sekalipun. Seperti sebagaimana kalian kaum wanita. Subhanallah. Kata Rasulullah, azhaba bilubbi rajulin hazim. Dapat menghilangkan akal sehat laki-laki yang paling pintar sekalipun. Temennya ya? Skandal-skandal, Masya Allah, kaliber-kaliber internasional. Ya kan? Presiden-presiden internasional semua orang tahu. Ternyata di mana tersungkurnya? Wanita. Di belakangnya apa wanita? Di sembelihnya Nabi Yahya, Zakaria oleh seorang raja gara-gara wanita. Hati-hati antum. Hati-hati, ke bahaya. Antum merasakan, antum udah segala macam, udah ngutuk segala macam. Nangis dia sedikit aja nangis dia, bang. Uh, bang. Udah. Ya kan? Udah lah, Dek, Abang maafkan, Dek. Udah, udah, Ini pikir-pikir. Bawa ini, bawa ini. Luntur seketika. Mereka itu kuat. Jadi ini bukan celaan kepada wanita. Sungguh wanita. Begitu kuatnya mereka. Subhanallah. Laki-laki yang sukses di belakang mereka perempuan yang sukses. Laki-laki yang binasa di belakang mereka perempuan yang binasa. Subhanallah. Lihatlah perempuan-perempuan yang tegar. Lihatlah Khadijah. Subhanallah. Jadi anak yakin di sini semua antum yang sukses di belakang antum ada perempuan-perempuan yang sukses. Antum yang jeblok, yang hancur, lebur, jadi debu. Di belakang antum ada perempuan yang hancur lebur. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari gua Hira mendapati kejadian yang sangat aneh yang tidak pernah diperhat, di, dia, dia rasakan seumur hidupnya. Tiba-tiba dipeluk, tiba-tiba dipaksa, suruh ikra, ikra, nggak tahu dia. Pulang menggigil ke rumah Khadijah radhiyallahu anha ardhah. Bagaimana sikap Khadijah? Istri yang salihah. Kata Khadijah, "Ya Rasulullah, eh, wahai suamiku, la yughzika Allahu abadan." Yang kau temukan itu bukanlah kehinaan. Mustahil Allah menghinakanmu. Inna kalau rahim. Bukankah kau senantiasa menyambung silaturahmi? Bukankah kau senantiasa membantu orang-orang yang lemah? Senantiasa engkau mendukung orang-orang yang yang yang membutuhkan bantuanmu. Dihibur suaminya. Dia bawa kepada Waraka bin Nopal, anak pamannya. Maka Rasulullah pun menjadi tegar. Kenapa pada tahun eh, apa namanya ke-13 Hijriah kepada tahun ke yakni 13 daripada kenabian Rasulullah SAW itu yakni disebut pada tahun dengan tahun kesedihan Amun Huzni dengan wafatnya siapa? Dua. Dua pengkuatnya siapa? Pamannya dan istrinya. Subhanallah dia tegar dan te dan kuat dengan istrinya. Ini menunjukkan besarnya peran wanita di belakang seseorang. Antum bisa tampil bagus, bajunya masuk tersetrika, gagah seperti ana masya Allah tabarakallah. Ya kan? Siapa di belakangnya? Istri-istri kita. Kalau lah antum pecunya salah-salah, ininya kusut masai, baju nggak disetrika, yakinlah siapa di belakangnya? <laughs> Kadang-kadang wallahi ikhwan, saya bisa mengetahui seseorang wanita dengan melihat penampilan suaminya dan anak-anaknya. Nampak anaknya ingus beler-beler. Ya, baju mungkin aduh ini ibunya masalah pasti ini ya nampak suaminya pun aduh tapi antum insya Allah enggak ini bagus-bagus istri antum ini semua iya sungguh masya Allah Ya kan? Maka kita katakan kesuksesan seorang laki-laki di belakangnya ada wanita. Allah Akbar. Lihat Rasulullah pusing pada oh ya, perjanjian Hudaybiyah, Sulh Hudaybiyah. Mereka berangkat untuk melaksanakan umrah pada tahun ke-6 Hijriah. Mereka mau umrah. Sampai di sana dihalangi Quraisy kalau masuk kita perang. Kami bukan mau berperang. Orang musik aja nggak pernah kan larang. Kami kan larang. Kalau anda kata masuk sekarang perang. Jadi bagaimana? kesepakatan tahun depan masuk. Kami malu, kan masuk. ya ini tanpa seizin kami, kami malu dengan bangsa Arab. Buatlah kesepakatan damai, 10 tahun nggak ada perangan, tahun depan melaksanakan umroh. Setik, seketika selesai kesepakatan, berkat, ketika itu berkata Rasulullah kepada sahabat sahabat sekarang kita pulang. Mereka udah pakai ihram. Umar ketika itu, subhanallah, datang kepada ya Rasulullah, bukankah engkau berjanji kita akan masuk ke Masjidil Haram? Iya, Bukankah kemudian kita akan tawab? Iya. Kenapa kita tidak masuk masjid haram? Kata Rasulullah, apakah aku katakan tahun ini? Kan aku tidak mengatakan tahun ini. Ya Rasulullah, bukankah kita atas kebenaran? Iya. Bukankah mereka atas kekuburan? Iya. Kenapa tidak kita perangi mereka? Kata Rasulullah, aku ini Rasulullah, aku tidak menentangnya. Kata siapa? Rasulullah. Umar nggak sabar. Ketika itu Umar mendahulukan logikanya. Di atas wahyu. Ya datang kepada siapa? Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bukankah dia Rasulullah? Benar. Bukankah kita atas kebenaran? Benar. Kenapa kita kita kita hinakan agama kita? Kata Abu Bakar, kau ikuti dia. Dia tidak akan menjadi Tuhannya. Kata Abu kata, kata, kata Umar bin Khattab, wahai Abu Bakar, bukankah dia berjanji kita akan masuk ke Masjidil Haram? Benar. Dia janji kita akan tawab? Benar. Kenapa kita tidak tawab? Apakah dia dijanjikan tahun ini? Tidak ada. Jangan kau selisih dia. Subhanallah. Begitulah menunjukkan betapa para sahabat yakni mereka semua sudah siap baju ihram, nggak bawa nggak memang bukan mau berperang, hanya bawa pisau-pisau untuk di jalan saja. Subhanallah. Allah Akbar. Rasulullah SAW perintahkan para sahabat, sahabat kita semua pulang. Terdiam mereka semua. Sekarang kan sembelih semua sembilan kalian, nggak jadi kita masuk. Pak, ganti pakaian, cukur rambut kalian. Karena kita andai kata menyelesaikan umroh, harus apa? Tahallul. Bagaimana caranya? Potong rambut, cukur rambut, sembelih-sembelihan. Karena dia melanggar larangan ihram, karena dia nggak melanjutkan ihram dan membatalkannya. Kata Nabi, sahabat semuanya cukur, sembelih. Nggak ada yang bergerak. Semua mereka terpaku. Nggak meyakini kenyataan yang ada di hadapan mereka. Rasulullah bingung, bukan kepalang. Kenapa semua umatku ini nggak ada yang patuh? Dia masuk ke dalam tendanya. Dia keluhkan kepada istrinya, Ummu Salamah. Ummu Salamah, umatku nggak patuh kepada aku, suruh mereka cukur, mereka diam. suruh mereka diam. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, jangan khawatir. Mereka itu patuh kepada anda. Mereka sok. Mereka udah siap masuk ternyata. kini keadaannya. Sekarang ya Rasulullah, Gak usah cerita-ceritakan mereka. Gak usah bicara kepada mereka. Anda keluar, panggil tukang cukur. Suruh cukur rambut Anda. sembelih sembelih Anda. Rasulullah keluar, dia nggak bicara satu patah pun. Panggil tukang cukur, cukur rambut. Seketika, seketika Rasul cukur rambut, sahabat melihat. Semua mereka berebut saling cukur mencukur satu sama lainnya. Saking dahsyatnya, geramnya mereka, hampir-hampir sebagian menyembelih sebagian lainnya. Subhanallah. Yang saya mau ambil di sini, Juan, yang saya mau ambil, peran siapa? Peran Ummu Salama, Allah Akbar. Alangkah indahnya jika kita memiliki istri-istri sebagaimana Ummu Salama, bagaimana Khadijah. Amin. Subhanallah. Kita puyang-puyang datang ke rumah, bang, semuanya aman tuh bang. Nggak ada apa-apa itu bang, biasalah dimarahi sama manajer, biasa itu. Besok kita kerja lagi nih. Ini baru pulang capek-capek, bang. Ini barang baru bang. TV baru bang. Ini handphone model baru. Bang, utang saya banyak datang itu orang-orang yang semua datang kemari bang. Anak-anak berantem, rumah tangga kek pecah, kapal pecah. Baru masuk rumah pumpang anak begado berkelahi. Dia pening subhanallah. Datang istri bang, kayaknya kita harus cari rumah baru. Nah, pening kepalanya. Subhanallah. Maksudnya Semoga ibu-ibu kita semua, istri-istri kita meniru para sahabat-sahabat Nabi yang menjadi penentram hati suami-suaminya. Subhanallah. Iyalah istri salafus saleh. Ya. Istri salafus saleh. Bukan istri yang salah dan toleh. <laughs> Ketika suami mereka mau pergi kerja, senantiasa mereka ingatkan, "Bang, suamiku, Mas, bahasa Bahasa Jepangnya apa? Kok suami bahasa Jepangnya apa? Anata, anata kamu. <laughs> Hah? Danasa. Danasa. Danasa mau pergi cari nafkah. Ya. Istri para uh, yakni salafus saleh tatkala suaminya mau pergi dia ingatkan wahai suamiku kami semua insya Allah tahan menahan lapar daripada kami harus menanggung risiko dibakar di neraka. Jangan kau bawakan ke rumah kami kecuali rezeki yang halal. Itu istri-istri mereka, istri sekarang yang tidak saleh. Abang manajer mobil butut. Abang jenderal bintang empat, Rumah kayak gini lihat itu, itu kopral. Itu operator, Bang. Mobilnya, aduh nggak malu Abang di mana Abang ini? Ini yang bahaya. Berapa banyak korupsi. Di belakangnya siapa? Perempuan. Subhanallah. Koruptor. Di Belakangnya siapa? Perempuan. Ini ketika mereka tidak saleh. Allah Akbar. Jadi ikhwan kata Rasulullah SAW, wanita itu adalah sesuatu yang tercipta daripada tulang rusuk yang bengkok. Kata Nabi kepada kaum wanita, kepada kaum laki-laki, yakni Wa inna a'waja ma fi a'la. Yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. Itulah wanita. Fa in dzhabta tuqimuhu kasartu. Andai kata kau berusaha ingin meluruskan mereka sebagaimana kaum laki-laki, mustahil. Maksudnya, banyak berilah kepada mereka uzur, banyak berilah kepada mereka maaf. Andai kata ingin mengajak mereka lurus sebagaimana laki-laki lurus berpikir yang selalu dengan akalnya, logikanya, perempuan dengan perasaannya, niscaya engkau akan patahkan, akan patahkan tulang rusuk tersebut. Ya, artinya andai kata kita ngotot perempuan harus sempurna, antum siapa rupanya? Apakah antum juga sempurna? Subhanallah, mereka tidak akan mungkin dapat lurus sebagaimana laki-laki. Kata Rasulullah SAW, andai kata engkau ngotot meluruskannya, kasar tahu engkau akan patahkan dia. Lalu beberapa riwayat, kasruha tolakuha. Berarti engkau pasti akan menceraikannya. Mencari perempuan yang sempurna, mustahil. Karena anda juga bukan sempurna. Karena mereka tercipta bertulang khusus yang bengkok. Wa in tahu lam yazal awad. Tapi anda kata kau biarkan wanita, tidak kau tidak kau indahkan, tidak kau arahkan, tidak kau ayomi, dia akan senantiasa bengkok. Maksudnya apa? Andai kata kita ikuti dia, kita pun menjadi satu yang bengkok. Anda kata akan ikuti semua keinginan istri-istri kita, tidak saring-saring apapun dia bilang ya, jadilah kita satu yang bengkok. yang kata kita ngotot harus seperti lurus, apa yang terjadi? Perceraian. Berarti tarik ulur. Begitulah dengan mereka. Subhanallah. Muttafaqun alaih. Kata Nabi dan melihat Muslim, innal mar'ata khuliqat min dhal'in lan tastaqima laka ala tariqah sesungguhnya wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok tidak akan mungkin dia sempurna sebagaimana yang kau inginkan dalam satu cara yang kau inginkan fa in istamta'ta biha andai kata engkau bersenang-senang dengannya istamta'ta biha wa fiha iwaj engkau akan bersenang-senang dengannya sementara dia senantiasa bengkok Maksudnya kalau anda kita kita enjoy dengannya, dibiarkan, kita akan jadi bengkok. Wa in dzabta tuqimuha Andai kata kau pasakan dia lurus sebagaimana keinginanmu, engkau akan mematahkannya. Wa tolak kuha. Engkau dengan mematahkannya berarti engkau akan menceraikannya. Subhanallah. Beginilah dia karakter wanita ikhwan. Mereka adalah gelas-gelas kaca. Apa? Gelas-gelas kaca yang begitu begitu ringkihnya, begitu rentannya. Sampai-sampai Nabi SAW dalam hadis Anjasha dalam Sahih Bukhari ketika berangkat dengan sahabat-sahabat dan di sana ada rombongan wanita. Anjasha dengan yakni kuas kuat dia ya yakni menyenandungkan senandung-senandung membuat unta berjalan dengan cepat sehingga perempuan kesulitan. Berkata ketika itu Anjasha eh, berkata ketika itu Rasulullah, "Ruwaidan ya Anjasha, Rifqan bil kawarir. Anjasyah, jangan terlampau cepat-cepat kau uh, kau buat unta-unta ini berlari dengan cepat-cepat. Rifqan bil kawarir. Apa kata Nabi? Berlemah lembutlah dengan kawarir. Apa arti kawarir? Piala-piala kaca, gelas-gelas kaca. Siapa mereka? Kaum wanita. Kaum wanita adalah merupakan sosok yang begitu rentannya. Dari gelas-gelas yang begitu rapuh Subhanallah. Maka antum harus jaga mereka. Kita jaga istri kita betapa rapuhnya mereka. Subhanallah. Betapa butuhnya mereka terhadap suami yang mengayomi mereka. Sekuat apapun wanita, dia butuh orang yang mengayominya. Suaminya. Subhanallah. Demikian ikhwan, ini sesi pertama. Insya Allah masih banyak hadis-hadis lain kita akan sebutkan. Ya, Semoga Allah SWT menambahkan bagi kita ilmu yang yang benar, amalan saleh. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammad. Kita akan bacakan soal Ustadz, saya ingin nikah sama akhwat salaf. Tapi orang tua tidak setuju. Bolehkah nikah sama wanita awam? Kalau mau nikah akhwat salaf, cari di mana ya? Aduh. Semua wanita-wanita muslimah, semua wanita-wanita muslimah adalah wanita-wanita yang mereka harus bermanhat salaf. Ya. Karena jika perempuan tidak bermanhat salaf, berarti dia bukan bermanhat Islam. Karena salaf itu adalah Islam. Antum harus pahami ini. Salaf itu bukan kelompok ikhwani rahimakumullah. Dia adalah cara beragama mengikuti cara beragama Rasul dan para sahabatnya. Dia bukan ormas, dia bukan partai, harus ada benderanya, harus ada kartu anggotanya, kartu anggota salaf. Nggak ada. Semua wanita muslimah, insya Allah mereka semua salaf. Mau ikut Nabi dan mau ikut sahabat, mau ikut para ummahatul muminin, mengikuti para sahabiat. Cuma ada yang awam, mereka nggak tahu bagaimana caranya, maka antum berkewajiban mendakwakan mereka, menyebarkan mereka dan seterusnya. Subhanallah. Maka andai kata ada perempuan yang dia fitrahnya lurus, mau menerima kebenaran, mau mengikuti kebenaran, condong kepada kebenaran, antum nikahi mereka. Ya, saat dia belum paham kali, antum pahamkan dia. Dia belum mengerti, saat antum buat dia mengerti. dakwah dia. Itu kewajiban antum sebagai seorang suami. Subhanallah. Ya. Jadi jangan terlampau apa antum? Kata orang terlampau perfect. Nanti nggak dapat. Yang penting fitrahnya lurus. Mau mengaji. Mau diajak suami. Mau ikut suami. Mau mendengar kebenaran. Nikahi dia. Ya, antum mencari Khadijah radhiyallahu anha telah meninggal. Aisyah telah meninggal. Dan tidak akan pernah ada sepanjang zaman orang-orang seperti mereka. Mustahil. Antum juga bukan Rasulullah. Mohon maaf. Antum bukan Abu Bakar. Bukan Umar. Bukan Umar Bakri. Subhanallah. Ya, mohon mohon maaf aja lah antum. Ya. Istilahnya setiap orang berkaca terlebih dahulu. Dia lihat kacanya. Oh, ini saya nih. Tahu lah antum siapa kira-kira pasangan antum. Mau yang baik, antum harus berupaya untuk Baik. Mau yang berilmu berupaya antum untuk menimba ilmu. Subhanallah. Itu kaidah kembali ke antum. Mengharapkan sosok yang perfect. Antum juga enggak seperti itu. Antum mau yang baik, antum jaga sholat. Tambah ilmu, mengaji, belajar. Insya Allah akan carikan pasangan yang baik. Kata Allah SWT surah An-Nur, At-tayyibatu Perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Antum mau dapat perempuan yang baik. Dapatnya di pasar. Dapatnya di mall Ya, ya seperti itulah dia tang ya setakat itulah yang antum akan dapatkan kata orang Melayu. Setakat itu. Tahir. Jadi di mana carinya? Di mana cari wanita yang salehah? Di mana-mana ada. anda kata memang antum mau cari yang salehah. Di Jepang ini pun ada. Ya. kata ketemu mencari kejelekan perempuan jelek di mana-mana pun banyak. Subhanallah. apa hukum dalam Islam mengucapkan kata-kata selamat apa hari kelahiran, selamat ulang tahun. Padahal karena sudah lama tidak berkomunikasi sehingga mungkin bisa mulai bertegur kembali. Kayaknya nggak perlu lah kita meniru tradisi-tradisi bukan daripada Islam, ya. Ucapkan kata-kata selamat, akhi. Eh, ucapkan kata-kata apa namanya tahniah. Saya rindu kepada antum, ingin jumpa antum, saya dan seterusnya, ya. Karena istilah yakni memperingati hari-hari kelahiran kita bukanlah bagian daripada Islam. Ya. Apakah memberi nama anak dengan nama dalam bahasa Jepang atau Inggris termasuk bentuk tasyabuh dengan kaum kufar? Jika aneh kata niatnya berbangga-bangga dengan orang-orang kafir ya. Nama anaknya Orlando, ya kan Fernando apa ya, Ronaldo ya Kacamoto kenapa karena dia bangga bangga dengan orang-orang kufar kena dengan niatnya anda yang kata kenapa kau beri nama itu yang aku bisa beri ya orang Jepang beri nama anaknya Hayato <laughs> masya Allah kemarin ada itu yang bisa berikannya Yang nggak ada masalah Charles nggak ada masalah tetapi antum andai kata orang Islam bangga dengan keislaman, beri nama anak antum nama-nama yang baik. Ya, karena nama adalah merupakan doa dan kelak hari kiamat setiap anak akan dipanggil dengan nama-nama orang tuanya. Berikanlah nama anak antum nama-nama yang baik. Subhanallah, beri nama Abdullah, Abdurrahman, berikan nama para sahabat Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, berikan nama-nama malaikat Jibril, Mikail. Ya, berikan mereka nama-nama yang baik. Tapi nggak ada masalah sebenarnya. Namanya adalah merupakan nama tapi hendaklah berupaya memperbaiki nama anak-anak kita. Di antara hak seorang anak adalah setelah mencarikan untuknya ibu yang saleh adalah memberikan baginya nama yang baik ketika dia dilahirkan. Saya baru tahu manhat salaf belum lama. Seandainya dipraktekkan di tempat saya bertentangan dengan tempat saya. Dari akidah, ibadah, muamalah, bagaimana yang saya lakukan? Dakwah mendawai mereka annasu ahda'u ma jahilu orang menjadi musuh bagi apa yang tidak dikenal karena itu nggak perlu sibuk-sibuk mengatakan ini manhaj salaf nggak perlu yang penting antum katakan inilah sunnah Rasulullah inilah dia hadis Rasulullah inilah praktek pengamalan para sahabat Nabi inilah perkataan Umar dan seterusnya sampai di mengenal oh ternyata inilah Islam inilah sunnah baru lama-lama dia tahu oh ternyata inilah para salafus saleh ya Bahkan jangan antum mendepankan salafnya andai kata bermasalah. Ya, karena bukan itu tujuannya, bukan nama, tapi hakikat. Antum paham? Ya. Sunnahnya antum ke depan orang paham dengan sunnah. Sunnah antum ke depan kan Sesuaikan dengan keadaan dan situasi dan kondisi. Bagaimana anda kata muncul banyak kelompok-kelompok yang nyempal, antum ketika itu mengatakan saya sunnah, ini semua aku sunnah, antum katakan insya Allah saya mengikuti salah, baru antum katakan. Untuk beda-bedakan dengan mereka. Ini juga aku sunnah, ini sunnah. Saya insya Allah salaf. Berusaha mengikuti salaf. Katakan demikian. Bagaimana hukum seorang istri bekerja di luar rumah, sedang seorang istri bisa menjaga auratnya. Hukum asalnya, istri itu bekerja untuk membantu suaminya dengan izin suaminya. Ya. Sebagaimana Asma dia membantu suaminya Zubair bin Awam. Dia pergi berjalan sekitar 4 km, 5 km, dia carikan rumput-rumput untuk ternak suaminya, tengah suaminya, dia pikul di atas kepalanya berhadapan dengan rombongan Rasulullah SAW. Dia malu membawa, membawa memikul memikul beban ya di hadapan Rasulullah para sahabat. Ini menunjukkan istri-istri para sahabat juga bekerja membantu suaminya meringankan suaminya. Tetapi hendaklah tentunya ya dia bekerja tidak menyelisihi kaidah-kaidah syariat. Ya, tidak bekerja dalam sektor yang campur baur perempuan laki-laki. Jadi sekretaris dia berduaan dengan bosnya. Bahaya ini. Berapa banyak sekretaris akhirnya melenceng. Di kantor berdua dengan dengan dengan, dengan manajernya, dia sekretaris bagi satu perusahaan. Ini bahaya berkhulwat. Carilah kira-kira pekerjaan yang aman untuk untuk wanita, menjaga kehormatannya, jadi guru bagi anak-anak mungkin guru TK seperti itu, ya, atau guru untuk anak-anak wanita. Tidaklah dia berusaha menjaga pekerjaan sesuai dengan fitrahnya. Mungkin dia bekerja di rumah, apa namanya, apalagi sekarang Allah mudahkan semua dengan internet. dia jualan melalui internet di rumah dia duduk nggak perlu kemana-mana. Bahkan dia bisa mengajar melalui internet dan seterusnya. Banyak bisa dikerjakan. Jadi andai kata memang harus keluar rumah, selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama, nggak ada masalah. Ya, anak-anaknya terpelihara dan diperhatikan dan dijaga, suami juga punya hak, dia jalankan semua hak istri, hak suaminya boleh. Andai kata anak-anaknya nggak terurus, suaminya nggak terurus, dia sibuk bekerja, ini masalah. Ya, Berapa banyak anak-anak yang mereka itu lepas liar karena nggak ada perhatian daripada orang tuanya. Udahlah orang tua yang laki-laki sibuk dari pagi sampai sore. Yang ibu pun demikian. Tinggallah di rumah. Subhanallah, hilanglah kasih sayang. Wallahu musta'an. Apakah menyikapi ibu dan saudara wanita pun demikian? Maksudnya apa ini ya? Itu sebagaimana hadis yang Ustaz jelaskan. Gak ngerti saya ini. Coba akhi, maksudnya apa ini akhi? Butuh tafsiran kayaknya, agak dalam bahasanya. Nah, ini enak ini. Bagaimana cara minang yang baik? Nah. Bagaimana cara memenang wanita yang baik? Antum ah, bukan dari belakang jalannya. Meminang yang baik, antum lihat perempuan ini baik, karakternya segala macam, antum ketahui dia. Datang ke pintunya, fa'tul, fa'tul buyuta min abu abiha. Datangilah rumah-rumah daripada pintu-pintunya. Jangan dari jendela antum manjat. Pintu wanita adalah walinya. Ya. Minta kepada walinya. Itulah pintunya. Antum lihat perempuan ini baik, Masya Allah, Barakallah, saleh, segala macam Ya antum minta kepada walinya, hubungi orang tuanya. Itu pintunya. Jangan aneh kata kita ingin menikahi wanita, yang kita hubungi tetangganya. Ada manfaatnya. Dengan cara baik-baik datangi dia, bukan untuk berdua-duaan dan seterusnya, antum bawa kemana-mana pacaran, enggak. Untuk menikahinya. Sudah jelas? Jelas bagi antum enggak? Tidak ada pacaran dalam Islam. Berdua-duaan terlarang. La yakhluanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ah wa ma'ahu syaitan. Atau kama kala. Enggak pernah perempuan berduaan dengan lagi kecuali yang ketiganya syaitan. Ya, terjaga. Andai kata dulu belum tahu, maka sekarang jangan dibuat lagi. Beristighfarlah, bertobatlah. Tayyip. Antum coba buat tema-temanya seputar perkara inilah ya, perkara manfaat nanti ditunda dahulu. Ustadz, anak di Jepang, sedangkan anak istri di Indonesia. Demi pendidikan agama anak-anak, bagaimana Sekolah Sekolahkan anak antum ke pesantren, sekolah Islam, bimbing mereka. Arahkan kepada istri antum, dek, anak kita jangan dimasukkan ke sekolah-sekolah umum. Saya mau dari sekolah agama yang baik, ini tempatnya. Untuk cari sejak sekarang di mana tempat yang selamat. Apalagi punya anak perempuan, masya Allah dimasukkan SMP, wih kasus. Masukkan mereka ke pesantren, masukkan mereka sekolah-sekolah Islam yang berpisah perempuan laki-lakinya. Cari, alhamdulillah di Indonesia banyak, banyak sekali. Ya, kirim untuk mereka biaya agar mereka dapat disekolahkan dengan dengan dengan baik di tempat-tempat yang baik. Pilihkan untuk mereka guru-guru dan guru itu besar pengaruhnya menjadi seorang anak. Tantum, kenapa Sultan Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel? Gurunya. Karena gurunya yang mendidik karakternya. Subhanallah. Ketika masa kecilnya dia terlampau apa? Terlampau bermanja-manja, gurunya tegas. Membentuk karakternya sehingga dia berhasil menaklukkan Konstantinopel. Guru. Carikan guru yang baik. Pertama kali sebelum guru, carikan untuk dia ibu yang itu pertama kali. Mau anak baik, carikan ibu yang baik. Dan antum juga harus baik. Ini mau cari ibu yang baik, kita nggak baik. Bagaimana hukum bergaul dengan orang non muslim yang bukan mahramnya? Maksudnya apa? Laki-laki yang bukan yang bukan yang bukan mahramnya berarti ini laki-laki perempuan ya. Nah, mereka mengenalkan Islam, bagaimana adab yang sebaiknya? Jaga pandangan, jaga ucapan, jaga tempat di mana Anda berbicara dengannya, jangan berdua-duaan. Ya, berbicara andai kata ada hajat dan kebutuhan. Kalaupun harus melalui dakwah melalui internet, ya atau melalui chatting WA dan seterusnya VB, jaga perkataan, hindari kira-kira yang mendatangkan e, berbagai macam kemudaratan untuk agama Anda. Atau lebih selamatnya serahkan kepada ikhwan-ikhwan laki-laki yang mendakwai laki-laki, perempuan yang mendakwai perempuan. Karena andai kata dakwah laki laki perempuan itu ada berbagai macam di sana godaan-godaan. Banyak rusak melalui apa chattingan Facebook. Awalnya dakwah lambat laun akhirnya adalah melenceng iya dan bila Iya, SMS, Bang, kiamul Lail, Bang, baca Quran, Bang. Dek, udah pakai jilbab, Dek. Udahlah, nggak usah lah. Itu tipu daya setan itu semua. Tipu daya setan. Memang yang kata antum berhajat nikah, baik dia nikah terus. Ya jangan lagi tunda tunda Nantilah setelah saya tamat studi, nantilah, nantilah. Tapi mau juga pacaran. Ini yang bahaya. Jadi anda kata dia muslim, apalagi non muslim, kita harus lebih berhati-hati lagi kepada mereka. Ya. Bagaimana hukum menghadiahkan Al-Qur'an kepada orang muslim? Quran terjemahan silakan, nggak ada masalah. Semoga dia dapat petunjuk. Ya. Quran terjemahan silakan nama berikan nih. Hadiahkan Qurannya insya Allah. Selama kita yakin dia nggak hinakan Quran tersebut, nggak dibuang dan segala macam, atau berikan. Semoga itu menjadi pintu hidayah. Masya Allah, ini bagus pertanyaannya. Karena kesal terhadap suami saya, sering saya mengancam dengan kata-kata cerai. Mak, perempuan yang Lancar. Bolehkah saya mengucapkan kata-kata cerai hanya agar suami saya menjalankan perintah dalam Islam? Cerai itu kata-kata yang hanya bisa di, yang bisa dibuka oleh suami. Kalaulah kata cerai diserahkan kepada wanita, satu hari mungkin 10-20 kali cerai kata dia. 5000 kali dia bilang, engkau saya ceraikan, engkau saya ceraikan. Tidak jatuh cerai. Jatuh talak. Talak itu milik suami bukan milik hakim, bukan milik istri. <clears throat> Kalau anda kata istri minta cerai namanya khulu. Apa namanya? Khulu. Ada konsekuensi di sana. Ya, antum pulangkan sang istri memulangkan mahar suaminya, memulangkan harta yang diberikan suaminya dan ketentuan suaminya menceraikannya. Ini namanya khulu dan beda dengan tolak khulu itu. Idahnya berbeda, satu bulan setengah dia. Idahnya, pokoknya banyak perbedaannya. Dan dia nggak harus menunggu masa haid kapanpun juga boleh. Ada hulu namanya. Ya, ada seorang wanita pada masa Nabi berkata ya Rasulullah, saya itu tidak akan mencela Kais karena jelek agamanya, tapi saya nggak bisa hidup dengannya. Kata Rasulullah, kalau gitu mau kembali ke kembalikan kebunnya? Ya, ya saya kembalikan. Jadilah hulu. Ya. Jadi kata wanita itu, dia nggak tercela agamanya, tapi saya nggak nyaman hidup dengannya. Kata Rasulullah, kau kembalikan harta yang diberikan kepadamu sebagai bentuk mahar kebunnya. Iya ya Rasulullah. Dikembalikan, akhirnya dia pun dipisahkan. Ini seharusnya adalah kata-kata yang jangan sering diucapkan oleh seorang suami. Mentang-mentang istrinya sedikit, oh, saya ceraikan kamu, jangan. Ya, Ustaz, saya pernah mendengar kalau menendang istri jatuh talak. La haula wala quwwata illa Istri bukan untuk ditendang untuk disayang-sayang. Ya, memang dia bola. Wallahi ikhwan, antum bertakwalah kepada Allah. Dalam Islam dibolehkan memukul wanita dengan cara yang baik. Dengan apa? Dengan kayu siwak yang kecil bagian lidi. Hah. Karena bukan untuk menyakiti dia. Kata Nabi, darban ghair mubarrih. Pukulan yang tidak boleh meninggalkan bekas. Allahu Akbar. Itu yang dibolehkan Islam. Itu pun setelah melalui, melalui tahapan-tahapan. Fa'idhuhna. Nasihat itu dulu. Enggak mempan nasihati. Wah juruhna fil madaji. Pisahkan ranjangnya. Ya. Berpisah dengan dia tidur. Tidur di sofa. Gergaji dua. Panjangnya. Ternyata enggak mempan juga. Baru ketika itu apa? Ya. Wah fadribuhna. Enggak mempan. Pukul dia. Pukulan yang tidak. Yang tidak meninggalkan bekas Bukan antum siapkan roti. Enggak, wallahi ini kezaliman. KDRT itu. Subhanallah. Iya, andai kata memukul, mukul dengan subhanallah. Tidak meninggalkan bekas karena tujuan kita bukanlah memukulnya, memperbaikinya. Subhanallah. Itu dalam Islam. Jadi jangan kita menzalimi istri kita mentang-mentang kita kuat, kita laki-laki enggak. Apalagi itu anak orang bukan anak antum. Ya, nggak boleh seperti itu. Kalau anda kata nggak mempan semuanya, semua terapi nggak mempan, nasihat nggak mempan. Apalagi setelah nasihat, pisaran yang mempan, Dipukul enggak mempan. Baru ketika itu antum berpisah dengan cara yang baik-baik. Dan Nabi tidak pernah memukul istri-istrinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti akan kita sebutkan hadis-hadis tentang perkara itu. Masya Allah Ta'ala. Mumtaz, barakallahu fiik. Maksudnya di sini apakah memelihara ibu dan saudara-saudara wanita sama? Insya Allah semua kebaikan balasnya kebaikan. Apalagi ibu kita lebih tinggi daripada putri kita. Ibu kita di bawah tapak kaki ibu kita surga. Walaupun hadisnya itu lemah. Ya, maksudnya adalah keridhaan Allah itu ada pada keridhaan ibu kita. Bertanya seorang sahabat, ya Rasulullah, man ahakun nas bibirri? Siapa orang yang paling baik yang paling layak saya berbuat baik kepadanya? Berkata Rasulullah, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ayahmu. Tiga kali untuk ibu. Lebih tinggi daripada putra-putri kita. Subhanallah. Saudara-saudara kita, saudari-saudari kita yang perempuan, sebenarnya bukan tanggung jawab kita sebagai seorang yakni perempuan, tapi tanggung jawab siapa laki-laki. Andai kata ternyata saudari-saudari kita nggak ada yang mengayominya, ya orang tua kita telah meninggal yang laki-laki, kita sebagai laki-laki wajib menanggung mereka. Anda kata mereka belum menikah, kita yang bertanggung jawab terhadap mereka, menikahkan mereka dan seterusnya. Subhanallah, bukan hanya putri-putri saja. Kakak-kakak kita, adik-adik kita, kita bertanggung jawab selama tidak ada yang menanggung jawabnya. Ya. Pak Ustadz bagaimana cara menasihati yang baik kepada suami yang takut kepada istrinya? La haula wala quwata. Mantap ini. Ini tanda-tanda akhir zaman ini. Di luar dia manajer. Di luar semua orang takut dengannya singa. Sampai rumah jadi tikus. Sibah ini perkuat ilmu, pertebal ilmu. Ajarkan kepada istri, ini hak-hakmu, ini hak saya, kewajibanmu, kewajiban saya. Ini bermula karena kurangnya ilmu. Gak tahu dia apa menjadi hak dan kewajibannya. Subhanallah, nanti kita akan kita bahas insya Allah. Sampai pernah ada seseorang yang dia takut sekali ngirim uang ke orang tuanya. Takut apa? Ketahuan istrinya. Musibah yang bekerja dia, banting tulang dia, subhanallah. Ya, berkeringat-keringat dia, Mau ngirim uang ke orang tuanya takut ketahuan istri. Sampai harus sembunyi-sembunyi. La ilaha illallah. Kita itu adalah merupakan hasil daripada orang tua kita. isi kita kenalangan kita besar ketika besar. isi kita nggak tahu bagaimana orang tua kita menyekolahkan kita, bagaimana orang tua kita menderita, mendidik kita nggak pernah tahu. Ini musibah, ya. Ini semua harus dikembalikan kepada ilmu yang benar. Apa hak kewajiban, tanggung jawab dan kewajiban. Apa hukumnya ketika seorang suami duda, suami duda ini ya. Berarti bukan suami lagi. Yang menceraikan istri janda jadi janda yang baru nikahinya. Karena berselisih dengan anaknya dan karena anaknya tidak suka. Ahlu tafsir kayaknya. Apa keutamaan bulan safar? Karena di tempat saya Indonesia ketika Rabu terakhir di bulan Safar suka melakukan acara ini. Oh nggak tahu saya teman bulan Safar. Nggak tahu saya teman bulan Safar ya. Apa teman bulan Safar saya nggak tahu. Yang saya tahu teman bulan Ramadan. Ya. ikut teman bulan Dhul Hijjah. 10 hari terakhir bulan Dhul Hijjah. 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. Allah Ta'ala alam. Paham itu? Sulit. Oh iya bro. Kunta kayaknya, akhi kunta kayaknya itu harus antum musyawarah untuk menafsirkan itu. Seorang duda. Dia seorang dia seorang duda nih. Punya anak menikah dengan istri yang baru juga punya anak. Bagaimana menyikapi ibu tiri dan bapak tiri? Tentunya semuanya didudukkan porsinya pada porsi masing-masing, ya. Semuanya kembali kepada Islam. Ya. Yang namanya ibu tiri kita adalah istri daripada orang tua kita, wajib memuliakannya, menghormatinya sebagaimana kita menghormati orang tua kita. Ya, demikian pula sebaliknya. Insya Allah Ta'ala dengan e, kembali kepada akhlak Islam semuanya selesai. Diberikan masing-masing haknya. Masing-masing menjalankan kewajibannya. Ya, andai kata kita tidak senang kepada istri daripada orang tua kita, kenapa tidak senang? Apa yang membuat kita tidak senang? Tanyakan apa sebabnya. Anda yang memang salah, nasihati dengan cara yang baik-baik. Bukan kita nasihatinya, orang tua kita. Yang penting insya Allah Ta'ala semuanya harus didudukkan jawabannya dengan dengan Islam itu sendiri. Insya Allah Ta'ala akan keluar e, jawabannya. Kenapa kita nggak suka? Kenapa dia nggak suka? Apa rupa dia buat? Semuanya perlu pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah Ta'ala. Pertanyaannya, bolehkah menyentuh mushaf Quran ketika dalam keadaan berhadas? bolehkah kita menyentuh mushaf dalam keadaan kita tidak berwudu atau dalam keadaan hadas? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama yang paling masyur dan yang paling roji, insyaallah taala adalah dilarang seorang memegang mushaf Al-Qur'an Al-Karim ketika dia tidak dalam keadaan berwudu kecuali dengan perantara karena Allah Subhanahu wa taala innahu Al-Quran Karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa mutahharun. Sesungguhnya dia adalah merupakan Quran yang mulia yang tersimpan dalam kitab yang tersembunyi, yang terjaga itu lauh mahfuz, tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang dalam keadaan suci. Dan juga surat yang pernah Rasulullah SAW kirimkan melalui jalur yakni Amar eh, apa namanya Syaib bin Amr dari ayahnya dari kakeknya di antara isur itu adalah adalah Allah yang masal Qur'an illa tahir. Janganlah menyentuh Quran kecuali orang dalam keadaan suci. Dan ini masalah khilafiyah. Sebagian mengatakan boleh. Karena masukkan dengan makna Quran itu adalah Quran yang di lauh mahfuz. Itu yang tidak boleh sentuh kecuali oleh para malaikat. Dan itu pendapat zahiriyah. Namun inilah yang kita lihat lebih dekat pada keselamatan. Ya, Kalau kita menyentuhnya, tidaklah menyentuh dengan dengan perantara. Dan ada pun orang-orang yang mengambil pendapat yang berbeda dengan apa yang kita rajihkan, tidaklah masalah. Kan ini merupakan perkara-perkara yang sifatnya khilaf. Kebanyakan ulama mewajibkan membaca bismillah sebelum berwudu. Ketika berwudu di toilet apakah cukup mengucapkan dalam hati saja? Adapun hadis untuk membaca bismillah sebelum wudu hadisnya lemah tetapi memiliki jalan yang banyak. Karena itulah para ulama tidak e, berani mengatakan wajib membaca bismillah. Karena hadis-hadisnya bermasalah. Masuk ke dalam keumuman keutamaan membaca, e, membaca bismillah dalam amalan-amalan kebajikan. Oleh karena itu dibaca maka dia tetap mendapatkan pahala insya Allah dan dianjurkan karena banyaknya jalan-jalannya. Tetapi bukanlah menjadi keharusan atau kewajiban jika tinggalkan berdosa. Adapun ketika orang berada di toilet dalam misinya hendaklah dia menjauhi ucapan seperti ini. Ya, karena Rasulullah SAW ketika ada salah seorang sahabat yang mengucapkan kepada beliau salam, maka beliau tidak menjawabnya karena beliau dalam keadaan sedang buang air. Selepas Rasulullah SAW buang air, Rasulullah mengejarnya dan menjawab salamnya langsung beritahukan bahwasanya beliau tidak menjawab karena beliau dalam keadaan tidak baik berzikir pada Allah padanya. Oleh karena itu, tidak baik pula mengucapkan bacaan-bacaan zikir di dalam kamar mandi dan toilet. Tetapi, andai kata kamar mandi tersebut bukan digunakan untuk buang air besar, buang air kecil, tempat berwudu saja contohnya, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan membaca bismillah ataupun membaca zikir-zikir yang lainnya nggak ada masalah. Ya doa setelah wudhu selama dia bukan dalam WC toiletnya, di sisi kamar mandinya nggak ada masalah insya Allah taala. Allah tabaraka taala alam. Ustaz tolong jelaskan mengenai berwudhu ketika menggunakan sepatu. Apakah bisa sepatu diibarkan dengan kaos kaki? Karena beberapa toilet tidak ada air hangat dan airnya sangat dingin. Ya, sepatu sebenarnya pembahasan mengenai masalah mengusap di atas sepatu kemarin bersisa belum selesai ternyata masih lihat masih ada sekitar 6 bab lagi ke depan ya tentang masalah mengusap dalam sepatu tetapi saya ringkas bahwasanya disyariatkan mengusap di atas sepatu bagi laki-laki dan perempuan baik ketika mukim dan musafir ada perbatasan bagi orang-orang yang mukim dibolehkan untuk tidak membuka kaos kakinya atau sepatunya satu hari satu malam ya. Adapun untuk orang-orang musafir maka dibolehkan tidak membuka selama tiga hari tiga malam. Andai kata dia berhadas, berwudu dan seterusnya boleh tidak dilepas, cukup mengusap di atas sepatunya. Bagi yang musafir berapa hari? Tiga hari tiga malam bagi orang yang mukim seperti antum satu hari satu malam. Ya. Kemudian sepatu yang boleh diusap adalah sepatu yang memang memenuhi karakter atau kriteria sepatu ya bukan sepatu yang bolong-bolong bukan sepatu sandal tapi memang benar sepatu ya alangkah ahsannya Anda kata sepatu tersebut panjang minimal menutup mata kakinya dan demikian juga dikiaskan dengan sepatu atau dianalogikan dengan sepatu adalah mengusap di atas kaos kaki ya karena sama-sama fungsinya ya untuk menutup menutup menutup kaki oleh karena itulah tidak mengapa juga seorang untuk tidak membuka kaos kakinya dan mencukup pencuci hanya mengusap di atas kaus kakinya. Ya, seperti sekarang antum dingin toilet cukup mengusap di atas sepatu atau kaus kaki dengan syarat sebelum memakai sepatu atau kaus kaki hendaklah dalam keadaan berwuduk terlebih dahulu. Ya, karena itu yang Rasul lakukan ketika beliau akan berwuduk dibawakan kepada beliau ke air kemudian ketika akan memasuk sepatu sahabat akan mencopot sepatu Rasulullah kata Rasul dakhuma Tinggalkan keduanya sesungguhnya saya masukkan kedua kaki saya ke dalam keduanya dalam keadaan suci. Berarti kalau antum dalam keadaan hadas kemudian pakai kaos kaki, nggak boleh sholat mengusap di atas kaos kaki tersebut sampai terlebih dahulu berwudu. Misalnya antum lupa ini, misalnya zuhur lupa tadi udah berhadas setelah subuh antum udah buang air mandi seterusnya dan nggak berwudu. Ketika mau zuhur nggak boleh antum sekarang nggak copot sepatu atau kaos kaki kenapa? Karena antum nggak masukkannya dalam keadaan suci. Jadi harus dimasukkan dalam keadaan suci kedua kaki kita terlebih dahulu. Dan diusap adalah bagian atasnya. Karena itulah Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Laukan dinu birra'yi" Seandainya agama ini dibangun di atas logika, akal-akalan, maka yang paling utama adalah disapu bagian bawahnya atau atas dan bawahnya. Karena bawahnya yang bersentuhan dengan dengan tanah, dengan debu. Kenapa dia, dia diusap di atasnya? Ini menunjukkan agama ini ada perkara-perkara yang akal manusia tidak mampu mencernanya karena kelemahan akal tersebut bukan karena kekurangan syariat. Ya, dalam agama kita ada perkara-perkara yang tidak menerima logika. Kita harus tunduk dan patuh dan itu ujian. Ya. tidak bisa kita kembangkan kenapa seperti gini enggak. Jawabannya tunduk. Contohnya kenapa kita harus mencium hajar aswad? Ada apa dengan hajar aswad? Jawabannya apa? Ujian, patuh atau enggak? Apakah karena hajar aswad itu merupakan batu keramat mendatangkan manfaat menolak mudarat? Tidak. Berkata Umar Amir Mukminin, ini la'alamu annaka hajarun la taduru wa la tanfa." Saya mengetahui engkau batu yang tidak mendatangkan manfaat, tidak pula menolak mudarat. Kalau saja Muhammad SAW tidak menciummu, aku tidak menciummu. Jadi kenapa kita menyembah hajar aswad? Ujian, mau enggak patuh? Ketika Rasul mengatakan khudu anni manasikakum ambillah dariku bagaimana cara manasik kalian. Ya. Dan dalam banyak hal akal kita tidak sampai mencerna apa hikmah di balik perintah-perintah tersebut. Ya. Yang jelas kita yakin dan wajib meyakini apapun perintah dalam agama mengandung kebaikan. Apapun bentuk larangan dalam agama mendatangkan kemudaratan. Ya, kenapa tahap tujuh kali? Kenapa bukan lima kali? Apa jawabannya? Karena Allah yang menentukan demikian sebagai ujian bagi kita, mau nggak tunduk? Dalam kehidupan dunia, antum pun terkadang nggak berani bertanya. Contohnya, ketika antum mau pangkas rambut, Andai kata dibilang bilang sama tukang cukur, tundukkan kepala. Antum nggak pernah mengatakan, ah saya nggak mau. Tunduk. Walaupun pangkat antum jenderal, kok di hadapan tukang pangkas, tunduk. Bintang 4, tunduk, tunduk. Miringkan ke kanan. Kanan. Ke kiri. Nongak ke atas. Kenapa? Itu, ah. karena antum yakin tukang cukur itu tidak akan mungkin menyembelih antum. Disapukannya di situ. Pisaunya, sapunya biasanya. Di ada permata antum ini pisau biasa. Antum pasrah gini. Karena antum yakin ini tidak akan dibuat untuk menyembelih leher antum. Demikian juga dalam agama. Andai kata hadis itu sahih, pemahamannya benar, Air itu, subhanallah, penunjukannya benar, tidak ada alasan menolak, baik lagi laki-laki maupun perempuan. Dengan akal-akalan, kenapa dalam Islam perempuan nggak boleh poliandri, laki-laki boleh poligami. Ah, mana keadilan ini? Tunduk. Ya. Kenapa hanya boleh empat? Bagi laki-laki kenapa cuma empat Ustaz? Kenapa nggak lima, enam? Tunduk antum. Semuanya telah diatur dan dirancang oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Kenapa dalam warisan laki-laki ya, dua kali bagian perempuan satu bagian? Ada apa ini? Antum harus tunduk, katakan sami'na wa Nah Kami dengar apa tuh? Ya, jangan kita bagikan orang-orang yang dia mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami menentang. Dan banyak orang-orang Islam yang terkadang karena tidak duduk akidahnya selalu curiga terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti ini? Kenapa perempuan dilecehkan? Kenapa? Kenapa? Padahal otaknya sebenarnya yang tidak sesuai dengan fitrah. Ya. Kadang-kadang antum di hadapan dokter pun nggak berani bertanya. Kata dokter ini obat. Nih, nih. Tebus diapotik. Nggak pernah antum mengatakan, Pak dokter, ganti obat lain. Dikasih yang lain. Saya nggak mau ini, saya mau yang lain. Nggak ada. Kata dokter, ini obat kau makan satu hari tiga kali. Ya. Nggak pernah antum mengatakan, Pak dokter, kenapa tiga? Saya mau lima satu hari. Tidak bisa antum jawab. Karena antum yakin dokter itu tidak akan membuat antum itu jadi binasa. Dia tahu inilah kadar dosis untuk antum. Kalau nggak sabar, saya makan semuanya dokter seperti sembuh. Mati. Begitulah agama. Kadang-kadang orang, kenapa kita harus haji? Apa haji keliling-keliling tawab-tawab di keliling Ka'bah, keliling batu? Apa ini? Ritual apa ini? Kenapa sujud ke arah Ka'bah? Dihembuskan isu-isu subat-subat oleh orang-orang ya, liberal, dan seterusnya. Kalian melarang menyembah berhala. Kalian menyembah berhala. Itu patung kan sembah. Patung mana? Itu Ka'bah. Kita katakan kita bukan menyembah Ka'bah. Kita sujud menghadap Allah SWT yang memerintahkan kita untuk mengarah ke Ka'bah. Karena Allah yang mengatakan, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Kemanapun engkau berada, harapkan hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Siapa yang menyuruh? Allah. Buktinya andai kata kita tidak tahu Ka'bah, salat ke arah manapun kata Allah Subhanahu wa taala, fa aina ma tuwallu fasam wajhullah. Kemanapun kan mengarah di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Mendapati wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi antum harus tahu. Kalian juga menyembah berhala? Apa? Menyembah batu? Siapa yang menyembah Ka'bah? Gak ada. Bahkan kita sapu-sapu Ka'bah pun dilarang. Kecuali yang Rasulullah SAW ajarkan untuk diusap rukun yaman dan hajar aswad. Ya subhanallah. Agama ini adalah ketundukan kepada Allah Azza Jalla. Jangan menjadi iblis. Yang ketiga Allah katakan sujud kepada Adam. Oh enggak, saya lebih baik pada dia. Dia sujud kepada saya. Ya, itu siapa? Iblis. Tertunduk sami'na wa ta'na. Ya, mengarah ke, ke Baitul Maqdis. Katakan sami'na wa ta'na. Patuhi semua. Baik. Kok bisa jadi ke sana ya? Oh ya tadi mengenai masalah mengusap atas sepatu ya. Kenapa ya? Bukan bawahnya. Subhanallah. Panjang ini bahasanya. Jika kita berada di, di daerah pegunungan, cuaca dan air sangat dingin, boleh kita mau? Anda kata nggak dapat dipanaskan, ya nggak dapat dipanaskan, dan antum andai kata memakai air berisiko untuk kesehatan antum, ya nggak bisa dipanaskan, nggak sempat dipanaskan atau nggak ada alat dan seterusnya. Jika anda memakai air yang membinasakan diri antum atau membuat diri antum sakit, boleh bertayamum. Ya. Tayamum juga ada pembahasan toharo yang terluput daripada kita, nggak sempat kita bahas kemarin. Yang penting, tayamum itu dibolehkan dalam dua keadaan. Pertama, tidak mendapati air. Yang kedua, air ada tapi tidak mampu menggunakan air. Ya, karena seandainya dia menggunakan air akan membuat dia dalam keadaan berisiko untuk dirinya, keselamatannya, kesehatannya, dan seterusnya. Dibolehkan bertayamum. Ada seorang sahabat pada masa Rasulullah yang dia itu dalam peperangan dan terluka kepalanya. Dan dia dalam keadaan junub malam harinya tidur, dia mandi, uh, dia bermimpi, bermimpi. Dan dia junub pada pagi harinya. Ketika itu datanglah dia bertanya kepada sahabat-sahabat lain. Saya ini junub dan kita musafir, mau sholat subuh Sementara kepala saya ini luka berdarah. Kira-kira boleh nggak saya nggak mandi? Kata mereka nggak boleh. Engkau junub harus mandi. Mandi dia. Setelah mandi menggigil. Ya. Setelah menggigil meninggal. Sampailah berita ini kepada Rasulullah. Rasulullah marah. Qataluhu qatalahumullah. Mereka yang membunuhnya. Allah akan menghadapi mereka kelak. Bukankah obat bagi kejahilan bertanya? Subhanallah. Jadi berfatwa dengan tanpa ilmu ini menyesatkan, membinasakan orang. Maka wajib kita semua untuk belajar agama. Andai kata antum ditanya nggak tahu, jangan berfatwa. Bahaya, kadang-kadang ada orang hobi berfatwa. Setiap tempat dipakai pasti kasih fatwa. Kadang-kadang gurunya ditanya, ada syekhnya. Orang mau tanya, Ustadz apa hukum ini? Dia yang jawab, oh itu gampang itu hukumnya. Bahaya. Ya, yang paling berani berfatwa, paling berani menghadapi api neraka. Di musim dingin seperti ini, bolehkah kita berwudu dengan air keran yang hangat panas? Boleh. Akan dianjurkan supaya nggak sakit. Bagaimanakah caranya berwudu menggunakan keran air yang memancar dengan asumsi tidak berlebih-lebihan menggunakan air pemorosan? Sedikit saja dibuka. Jangan semuanya dikeluarkan full. Ya. Bagaimana tentang cara berurut Rasulullah ketika memakai serban? Rasulullah serbannya besar, Wasallam. Ya, dan satu bagian dia lihatkan ke lehernya, satu bagian ada ekornya. Kalau beliau berwudhu ketika memakai serbannya, dia mengusap di atas kepalanya, kemudian dilanjutkan mengusap di atas serbannya. Itulah caranya. Bagaimana ketika kita sudah berwudu, ketika sholat, terasa masih ada sisa makanan. Apakah kita batalkan sholat atau lanjutkan? Lanjutkan, yang penting jangan dimakan. Ya, andai kata sisa makan antum keluarkan, antum, antum buang di kantong antum terlebih dahulu, nanti dibuang. Ya, jangan, ah mumpung masih ada kacang, bismillah sambil makan-makan. Ini membatalkan sholat. Ini gerakan-gerakan yang membatalkan sholat. Menunjukkan dia nggak sholat, sedang apa? Dia sedang makan. Tapi ada gerakan-gerakan sholat yang memang dibutuhkan. Terkadang harus dilakukan. Contohnya, antum sedang sholat, handphone berdering nih. Lagunya dangdut. Dia beranggapan kalau andai kata dia keluarkan tangan, ngambil handphone, sholatnya batal. Dibiarkannya lah. Dangdut itu orang pun goyang-goyang sholat. Salah, dia telah menzalimi orang banyak, menzalimi dirinya. Dia lupa, langsung diambil, kemudian dia matikan. Dan gerakan mengambil handphone mematikan tidak mematikan sholat. Ini gerakan-gerakan dibutuhkan dalam sholat. Antum sedang mau sholat, pakai sarung aja. Sarungnya kon kendor, mau jatuh, biarkan. Bubar satu masjid. Um, ikat, hulung. Jadi jangan kita dalam memahami ini saklek. Artinya, ini sampai sebagian orang digigit nyamuk. Subhanallah. Digigit nyamuk, ah, nanti batal tiga kali gerak akhirnya satu pakai satu gini aja deh. Dah gini-gini dia. Garuk. Walaupun lebih empat lima kali. Nggak ada masalah selama gerakan itu dibutuhkan dalam sholat. Ya. Bukan gerakan yang tidak dibutuhkan. Tapi andai kata tuh sholat sambil gini-gini. Nah itu batal sholatnya. Karena orang lihat ini bukan sholat ini, sedang olahraga ini. Ya. Tahiyat. Ini terakhir, bagaimana hukum berwudhu dengan menggunakan sepatu atau tetap memakai kaos kaki? Oke, jawab, Insya Allah. Cukup. Kita akan lanjutkan. Hah? Apa sih? Ada lagi? Masya Allah. Apakah perlu menempelkan tangkai di tempat yang berdebu ketika bertayamum? Bagaimana apabila tidak ada debu di dinding? Tayyip. Bagaimana cara bertayamum? Kita mengambil debu, yang menempelkan tangan kita di debu. Bagaimana nggak ada debu, Ustaz? Insya Allah setiap bagian daripada bumi ini ada debunya. Jadi, kalau lah antum berudu nggak ada air, ganti tayamum. Bagaimana caranya? Antum tempelkan tangan di tempat yang kira-kira antum nggak ada debu. Di sini ada debunya ini. Ah, tempelkan di sini atau di dinding seperti gini atau di dinding pesawat kalau antum mau bermutayamum ya katakan bismillah setelah itu antum sapu ke muka satu sapu tangan antum ya kan selesai cara bertayamum ada dua, ada, ada dua riwayat tentang tayamum hadis yang lebih kuat adalah satu kali pukulan ya telapak tangan saja ada riwayat yang kedua dua kali pukulan yang satu sampai ke siku tapi yang lebih kuat adalah riwayat yang pertama jadi cukup antum pukulkan sekali, sapukan ke wajah, langsung ya selesai. Andai kata banyak debunya, antum boleh hembuskan. Misalnya di tanah, banyak kan nanti muka antum jadi berbedak. Hembus, setelah itu sapukan. Ya kan? Setelah itu untuk sapu, nah, baru sapu. Itu untuk memudahkan. Wa ma ja'ala alaikum alaikum fid min haraj. Tidaklah Allah buat dan menggabungkan ada kesulitan. Kenapa debu? Debu yang paling gampang dapat dari seluruh permukaan bumi. Subhanallah. Ini ya, agama yang mudah. Agama luar Islam kadang untuk beribadah mereka harus payah terlebih dahulu keluarkan uang banyak, beli ini, beli itu. Islam begitu mudahnya, semuanya mudah. Dalam segala hal, dalam pernikahan pun begitu mudahnya dalam Islam. Subhanallah. Ya, cuma kita yang bersulit akhirnya nggak kawin-kawin antum. Iya, kami ini mudah sekali. Ya, datang seorang sahabat Rasulullah, zawijniha, kawinkan saya dengannya. Kata Rasulullah, kau punya sesuatu? Enggak ada ya Rasulullah katanya. Enggak ada modal mau nikah. Kata Rasulullah pulang cari. Dia pulang ke rumahnya dicari. Enggak ada ya Rasulullah katanya. Datang dia, jadi apa yang kau miliki? Sarungku ini Rasulullah. Kau berikan sarungmu kau telanjang. Ya, kata Nabi pergilah cari walaupun satu khataman iltamis walau khataman min hadid. Walaupun satu bentuk cincin besi, bukan cincin emas. Nabi bilang wala khataman min hadid. Tidak ada walaupun satu bentuk cincin emas. Kata Nabi, apa yang kau hafalkan? Saya hafal surat ini, surat ini. Oke. Okay. Zawajtukaha bima ma'aka minal Quran. Ku nikahkan engkau dengan syarat kau ajarkan dia apa yang ada padamu. Subhanallah. Sekarang antum siap gitu enggak? Siap enggak? Akhir ada yang mau enggak seperti itu? Jika lupa bersuci sebelum memakai sepatu, apakah tetap boleh mengusap sepatu ketika berwudu? Sebagai bentuk keringan tidak boleh, harus berwudu terlebih dahulu. Ya. Setelah saya belajar sunnah, banyak amal-amalan yang diajarkan oleh guru saya di sekolah, di pondok, berbeda dengan sunnah Rasulullah. Apakah nasihat untuk saya yang masih sulit untuk meninggalkan amalan tersebut? Yang diajarkan oleh guru-guru saya, ini kita harus pertanyakan antum itu yang ketika nanti dalam kubur bukan tanya siapa guru SD-mu enggak. Siapa guru agamamu enggak. Siapa kiaimu wallahi tidak. Siapa imam masjidmu tidak. Ditanyakan man hadzal ladzi bu'ita ilaika? Siapa orang ini yang dikirim kepadamu? Andai kata ada seorang mukmin yang mengatakan dia Rasulullah. Jadi antum ngapain bingung-bingung ketika bertentangan apa-apa yang antum pelajari dari guru-guru antum Apalagi ternyata guru-guru kita dahulu ya, mereka memang tidak mengetahui apa-apa yang kita dapatkan setelah sekarang ini berkembang. Boleh jadi apa mereka ajarkan nggak memiliki landasan dasar dalil. Dahulu kala saya tengok panduan sholat nggak ada dasarnya, tuntunan sholat nggak ada dasarnya. Dari mana ini? Dari, ini dari mana semua? Nggak ada dasarnya, nggak ada hadisnya, nggak ada riwayatnya. Kan nggak ilmiah. Sekarang antum dapat, oh ini bacaan sholat Nabi, Nabi rupanya terdapat dalam Muslim Muhammad Abu Dawud, Tirmidzi. Jelas ilmiah. Mau antum tinggalkan sesuatu yang ilmiah jelas dengan sesuatu yang nggak jelas. Dan tentunya kita tetap menghormati guru kita, memuliakan mereka. Pulang kampung, datangi mereka, salami mereka, kunjungi, kasih hadiah. Dan yang katakan, Ustaz, ternyata Ustaz dahulu musik bodoh Ustaz dulu. <laughs> Jangan. Salah yang Ustaz ajarkan dulu kepada saya semua, memanglah Ustaz. Enggak. Katakan kepada mereka, Ustaz, Alhamdulillah, berkat, yakni setelah Allah, berkat didikan antum, saya belajar, saya bisa baca Quran. Alhamdulillah Ustaz, saya sekarang punya hadiah-hadiah loh untuk Ustaz. Kasih dia buku-buku itu. Sifat sholat Nabi, sifat puasa Nabi, sifat aji Nabi. Kasih ini Ustaz, hadiah untuk antum. Jangan antum belaga. Saat ini yang benar, semua dulu salah nih ambil, nih ambil, nih ambil. Diusir. Antum harus paham bagaimana cara berdakwah. Ya. Insya Allah setiap orang itu ingin kebaikan. Lihatlah. Ketika Husain bin Ali bin Abi Thalib melihat seorang tua wudhunya salah-salan. Dia kasihan ini kasihan orang tua ini. Dia bilang, "Kek, saya ini mau belajar berwudhu lah, Kek. Coba lihat wudhu saya benar nggak? Berwudhu oh, yakni Hasan bin Ali dengan sempurna." Dia bilang, "Subhanallah, inilah wudhu yang benar." Jadi dia nggak mengatakan kayak belajar dari saya wudhu, enggak, ditampar. Itulah kira-kira. Yang penting kan sampai tujuan kita. Ya, yang penting sampai tujuan orang menerima dan bukan menunjukkan eh saya lebih pintar pada Anda, bukan. Supaya dia paham eh, ini yang benar. Subhanallah. Oke ya, cukup. Ya. Allah taala alam. Cukup ya. Soal nanti terlanjutkan lanjutkan sesi kedua. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.